Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun. Wa angzir lan ngekek ono peringatan sira Muhammad, to ngelingno sira Muhammad. Alladzina ing wong akeh ai khawif tegese ngekeki peringatan sira Muhammad. Kowe ngekeki peringatan bihi kelan Quran, ayat Quran itu Quran. ngekei peringatan alladzina ing wong akeh ya khaufuna kang duwe rasa wedi sapa ladina utawa kang wedi sapa ladina Wedi ayuh syaru ing yen to digiring sapa ladina ila rabbih mangiring pangerane ladina. Jika peringatan nak faktane iku laisa lahum min dunihi wali wala syafi. Jadi al mungdarbeh sing materi yang dipakai meringatkan adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi. Laisa ora ana iku lagum kedhe wong akeh min dunihi tampung libatno Allah. Min dunihi tampung libatno Allah Eh ke saya tampung no pangeran opo waliyun opo sopo waliyun sopo wong sing nulungi kekasih mana yang suruh kang nulungi sopo wali gum eng wong ake, wala syafi'un nan ora wong sing nyafaati Ayo faud ke sing iso nyafaati sopo safi lagu maring ladin. wa tu nafi utai jumlah nafi ku halun ikut jadi hal min domiri yuksaru sangeng domiri lafat yuksaru Lawaya utawi iki iku mahalul khawfi iku panggonan sing dikuatirno. Terus komentar Imam Suyuti wal muradu te perkara kang den kersakno utawa utai sing dikersakno bihim klan alladzina khaufuna iku al mukminuna pira-pira mukmin al asuna sing tukang maksiat atau sing berstatus tukang maksiat. La'allahu menawa-menawa te wong akeh yattaquna iku takwa sapa akeh apa hanya Allah. Carane takwa biiklaihim kelawan nyabute wong akeh nyabut amal sanging perilaku hum kang te wong akeh fi ing dalem mencabut keburukan yang sedang digeluti wa amali taati lan kelawan nglakoni taat wala tatrutan aja nolak sira alladzina ing ngake yatuna kang padha donga sapa alladzina rabbahum pengerane alladzina donga to ibadah sing pas nung ibadah kamu jangan pernah menolak orang sing niate ibadah ning pangeran bil ghadati ing dalam wektu esok walasi lan wektu sore. Pokoknya dua ujung waktu. Ya napa dua ujung napa waktu. yuri kang ngersakno sapa ladina wajahu ing dzati Allah to ing ridane Allah. Ai bi ibadatihim tegese kelawan ibadah mereka mau niat golek ridane Allah. Lasek wajahu ing ridane Allah. La anora kok golek perkara. Niku macane la syai'an ngene. Sing tulisane salah ya tetep digendi. La anora ora kok niat golek perkara min a'radid dunya sanging pira-pira materi dunya. A'rad apa akhirat? Ain. Min a'radid dunya sanging pira-pira materi dunya. Wa hum tailadina iku al-fuqara ukra pira fakir. Wa kana lan ana sapa al musyrikuna pira-pira musyrik iku ta'anu iku padha nyacat sapa al musyrikun fihim ing dalem ikilah fuqara. Wa talaku lan golek sapa al musyrikun ayat rudahum yen to nolak sapa nabi hum ing uh, fuqara. Diujalisu supaya nglungguhi sapa al musyrikun hu ing nabi zaman iku. Lawaro dalan kersakno sapa nabi sallallahu alaihi wasallam dalika ing mengkono-mengkono kabeh setiap nuruti mereka tomaan krono banget senenge fi islamihim dan islami al musyrikin ma alaika min hisabihim min syai ma alaika ora yang ing sesiro sira min hisabihim sange hisab utawa hitungan ngamale wong akeh min syai utawi apa wae utawi min zaidatun zaidah Ingkana lamun ana apa batin iku al musyrikun wa mardin ora den Wa mam hisabi kalan ora ana te hisab sira alaihi min syai'in te perkara kuwi. Nah ngono fatat truda mong mongko misale nolak sira gum ing al fuqara. Amun salah rujuk gum ing al fuqara. Utawi iki udah dijawab nafsi dadi jawab nafsi fataku namung kono sira kumunal zalimin setengah sange wong sing dolim kabeh. In ta'ala mun nglakoni dalika ing tordal mukminin, ing nolak wong mukmin. Wa kadzalika lan iku mengkono-mengkono kafe fatanna nguji kita, ibtalaina tegese nguji kita. Nguji kita ba'dhum sebagian wong akeh, wong akeh ya sapa wae ning komunitas sosial, ibadin kan sebagian sing liya. misale ayi syarifah tegese aku nguji wong mulya bil wadi iklan ketemu wong ino. Wal lan nguji wong suke misale bil fakiri iklan ketemu wong fakir utawa wali aneh. Misalnya bi'an qaddamnahu ini dawe Imam mamsi Gambare Arab seto dhisena ingsun hu ing alwati ilal imani maring iman. Liyaku lu supaya padha ngucap sapa wong akeh, wong akeh sing dereng iman to dereng bener. Ai syurafa untuk se pira-pira mulya wal agniya ulan pira-pira sugih. Oleh ngucap mutana kiri Hale wong sing ra percaya, ingkar makna ra percaya, ngrasa aneh. Aha ula iman nawau alaihim bitainah aha ula yono ya to te mengkono mengkono wong akeh il fuqara utkesi boro-boro fakir iku manah iku wong sing paring sapa Allah Allah alaihi ing atase wong akeh mbenina saking antarane kita misalnya beli hidayat kita ya masa mereka yang fakir lebih tahu kebenaran ketimbang kita jadi di umat fakir ya repot terus di maksudnya disongkon salah pilihan apa? salah, salah pilihan korban kebodohan Ae laukana tegese lamun ana apa ma perkara hum ute wong akeh ali ngatasé ma iku hudan iku petunjuk masa bakuna ilaihi. Mongko ora bakal ndisi sapa fukara nak to ilaihi maring hak. Terus kala dawuh sapa wa taala ali sapa fi a'lama bisyakirin. Ali sanata ora ana sapa Allah apa fi alama lan sing wis pirsa bisyakirin lan berprong sing nyukuri lagu maring Allah fa yahdihum mongko nunjukna sapa wa hum ing asyakirin bala ya mengkono te Allahu a'lamu bisakirin mesti wae Allahu a'lamu bisakirin Wa idza ja'ala nalikane teko kang sira sapa alladzina wong akeh yu'minuna kang iman sapa alladzina bi ayatina ing ayat-ayat ingsun fakul mongko ngucap sira Muhammad lagu maring alladzina yu'minuna Kowe ngucap salamun alaikum. Utai keselamatan iku alaikum ing sira kabeh. Pokoke anggere wong mukmin mesti bejo fakul salamun alaikum mergo kataba hukum ala nafsihi rahmah kata bos mestekno eko tekse mestekno sapa hukum pengenan sira kabeh Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat Soalnya kayak yakin nih, soalnya angger ngaji, angger soleh, mesti kata hukum ala nafsir. Rahmat. Angger kowe kok mamang mlebu neraka itu berarti setan. Semantep ae ora bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. <laughs> Gak usah mamang saya kok langsung kok. Langsung mlebu ae. Ora usah wae. Ora usah mamang. Lah keliru nih. Terus eh, perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis pokoke yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak ya tahu posisinya di mana neraka itu kita tidak tahu. Nak swargo kan gak kunci nih. Mestinya ya sak data nopo posisi ini nopo cara sana itu Sherlock nopo nopo cara sana GPS ya. Masa kunci nih alamat ya kan gak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Emang akhir roh aku roh. Alamatin rokok jelas medit sih tak jelas. Karena medit deket-deket situ, nopo. Ya kan bakhil, oh, koribun, minanar kan At-takhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah qaribun jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka ya medit yo ya deket-deket situ ya. Jadi alamatin neraka kenapa? Ya medit. Agar nah, medit ya sudah deket. ya, ya di kawasan situ no. Jadi gampang kan kita takok alamatin neraka itu. Nah alamatnya wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi Mau ngaji syukur-syukur tiap ngaji ke apal ayat sing tak apal, tak wajo, kondang tenan. Apal lo ati, ojo simakan tok tok ati. Ngumpul lomba. Kataba nulis sapa rabbukum mesti ana sapa buku, ala nafsi ing atase awak dhewe rabbikum arrahmatan. Terus di antara tulisane Allah sing wis diputusno ning Allah Mahfud inna. Nah kira kita kataba ala nafsir anahu oh, inna kira kita anahu. Nah, temriki milai maksudnya innahu saat temene kelakuan, manane fakta isyana. Wa fi qiraatin bil fathi, kira kita anakku. Nah, bil fathi badalun min jadi badal saka rahmah. Allah itu menulis satu fakta, satu ketentuan. Rupane man amila minkum su'am bijahalah Mandi de sapa wonge ku amila nglakoni sapa man mingkum saing sira kabeh suan ing elek dijalaten sebab ora ro sebab goblok. Mane goblok ku pertahanno wae. Mergo angger ngamal elek kok krana goblok iku sumata bamimbadi waslaha fanahu ghafur. Makanya goblok tuh penting, no? Lho kula dadi wong pinter ya kadang getun, jebule goblok yo ya penak. Mergo apa? Man amila minkum suam bijahalah. Mane terus nawae, paham ya? <laughs> Penak goblok ku. Alhamdulillah no. Wiridane alhamdulillah ala kulli hal Alhamdulillah Allah kulli pintar Pinter ya alhamdulillah goblok. Alhamdulillah. Man amila minkum su'am bijahalah kelawan goblok. Nah, jadi ngamal elek posisi goblok. Hai surtaka bau sekiranya ngelakoni sopo wong bu ingsu. Angger ngelakoni elek ya berarti anjen wong goblok. Sumata apa mengkono itu tobat. Sebagai <laughs> ya, ngono. di wong e pinter lah kok ngakoni elek yo. Tapi pangeran Sumata ba mengkono li tobat sapa wong rujaat tegese bali sapa wong bibati sawinge sause ngakoni suk bada amali tegese sause nglakoni ne wong andu saking suk tobat andu saking nglakoni atau wa aslah halan beneri sapa man amal lagi amale man setelah salah melakukan pembenahan fa innahu nah kira kita gitu, no fa in sumata ba sawa annahu fa innahu fa terus partainya Pak Nahu. Niki Imam Syukri jelas milah, Inahu. Imam Syukri milah nopo? Inahu. Inahu. Tapi kita kirain nopo? Anahu. Anahu. Fa innahu fa annahu wa wa ghafurun nahu rahimun bi. Wa fi qira'atin fathi sama tadi nggih innahu innahu. Nah annahu nggih. Annahu. Orang fil fatih ke matka mime. Wah, maksudnya Hamzah. Wah, susah wong jalan jalan gitu. Ya maksudnya itu tentang Hamzah ini. Innahu nang fi fatih bi fathi rahimah. Ya orang Ya orang ana ya kira asap apa. Serepet. Duh, malaf Mualaf mualaf ya serepet. Orang malaf kok kafir, malaf kok bodoh, no? Fal mafiratu mongko pengepuranan ulahu kedue man. Wa kada di kalani kau mengkono nak kafe kama bayana kau oleh jelas no insun ma yang berkorupsi kiro kang tin sebut apa ma. lu jelas no kita, nu tegese jelas no kita al ayat yang biro biro ayat. Lalu cukuman wani wong alim semula kualat. Sekualat kualat itu dunia akhirat. Mereka termasuk sifat awal itu nufasilul ayat. Awal memberi penjelasan tentang ayat-ayat Quran. asirang nah, sirang alim raiso nerang. Atau ngalim lagi seneng duit, itu iya, raison nerang. Teke elek, mesti seneng duit, mesti teke Ail Quran atau si Quran. Nah dua rapopo nak seneng rawol ya. Nah, dua boleh tapi nak seneng rawol. Itu kan dua be seneng. Seneng itu tersiksa. Jadi yo ya, yo ya, repot kok seneng gue repot. Lihat darah supaya jadi pertelop al hakukan. hak. Fayu amalu mongko iso den lakoni apa pilih. Tapi ragu. Kualitas tapi nalan supaya jadi jelas eta darah dikese jelas apa sabil mujrimin dalan sing dosa-dosa. Niku gawe Imam Suyuti ra pangeran sing Fayuk malubi Dewi Imam Suyuti. Fatus tanabu misalnya terus jadi didui apa sabilil mujrim. Itu dawe Imam Suyuti. Enggak tak terang. Jadi menjelaskan kebenaran Dewi pangeran. Ini sing dawe pangeran. Aku nerangno kebenaran dan sing bener di ya jelas, sing salah di jelas. jelas. Imam Suyuti urun nak kebenaran jelas bintilakoni, lakoni, nak batil jelas binti, binti bin Tapi ini bukan penting. sih tidak Imam Suyuti itu tidak penting, tidak mengikat maksudnya tidak penting. Oke kalau terang. Mesti Imam Suti kalau ngendikan ngeten nggih mboten tersinggung gitu biasa Mau Wong ini kadang ya orang ini ngene pas pas kepengen ngene. jadi ulama yo matu-matan no. Wa fi qiraatin bi tahtaniyah fi ukhra bil fawqaniyah. Kirae kita no, tahtaniyah fawqaniyah. Mesti walitas tabi. Nah ono sing maca waliyas tabi. Kirae kita walitas tabina sabilu ya. Sabilu ya. Nah sebagian kira agak waliyas tabina sabilu ya ono, sing sabila ya ono berarti Wali tabina lan supaya dadi jelas sira Muhammad kue jelas no sabila mujrimi melane wa fi ukhra bil faqaniyah wa nasbi sabila jadi tasdabina duwe fa'il anta sabila jadi maf'ul be nak kira kita no sabilu Wali dabina sabilu berarti ya sabilu jadi no fa'il Super gampang nih, nara apal gak mikir. Lo ya gumun, nara apal ngaji, pede wae ya gumun. Ya pidato ya pede. Mereka pede ini mereka nggak entuk ya jadi pede. Orang perkara ilmu ini cukup tapi entuk ya lah kemarin pede. Wali Anas bisa bilang tadi kita pun kitab dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bon, kalau terang mulai apa? Uh, niki surat An'am ya termasuk uh, madaniyah gitu. Kita ngambil kaul sing madaniyah mawon kula. Masih itu malah nopo anam makiyah illa wa qadaruwah terus sebagian madaniyah ta'alau. Tapi eh, kalau karena makiyah madaniyah itu penting sekali. Ya, jadi ini kita sampean melok partai makiyah, melok madaniyah. Ini kalau terangkan. Uh, eh, Dawe pangeran eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? uh, statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi, hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut rasa takut akan nanti ketemu Tuhan yaitu tengororo mahsar ayuh saru ila robbi. nah sekarang pertanyaan saya yang merasa takut akan terjadinya mahsar terjadi ketemu Allah itu orang mukmin atau orang kafir tidak jawab itu orang mukmin ya sepakat ya karena yang punya perasaan ya itu Amin. hanya orang mukmin Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya ini masih jalalan ya. nih kira paham ya. Nanti sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya. Jadi agar aku kok cocok terus nih alim kok Gus kan mulai enak. Terus minggu berikutnya serasa ngaji kan wis padha no? Ya, jadi sebelum ngaji kok, sinau. Kok ternyata keterangan aku kok podo. Ya wes langsung mulai ngono podo. Ya, lah nek sinau terus pinter ning kere malah ngeklaim nih, <laughs> malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing keklaim, gampang syukur, nama? Kalau baleni malah ini. Saya banyak baca lah tentang ulumul Quran banyak baca sekali. E, status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar yaitu posisi manusia yuhsaru na ila Dikirim menuju Tuhan. Kalau dikasihan ya ayuhsaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir saan itu domir faktual. Nak faktanya adalah laisalahum min dunihi wali wala syafi. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama alfa ilun muhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Iya. Ya kubu sebelah ke sebelah mana? Itu barangnya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya aku debat sampai kubu sebelah tadi, bu Sopoai sebelah. Ya. Itu repotnya di situ. E, madhab Ali sunnah yang mainstream kadang tidak didukung dohirul ayat. Tapi madhab kita didukung tahkikul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang dohir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya, yang khofun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin. Karena punya rasa apa? Eh, takut. Artinya dia iman terjadinya kaas, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al mukminuna al asun dari maksudnya. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu Allah inna aulia Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu nape mati seneng. Wong kangen pangeran kok mati. Beneran nang ketemu sing disenengi kan. kowe wedi gak mergo ngerti alamatem. <laughs> Eh, sing agar sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatem. <laughs> Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim walahum biasa. Definisinya wali itu dina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunia wis rusak sumpah kabeh rapati wali. Memangnya dunia ngene iki sing gawe temu Dunia koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat ya sing gawe pangeran kabeh pangeran sing happy wae yang digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe itu ayu, wis merengkot ya ayu, guyu ya ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep ape, gawe donya apik ya tetep ape, Wong pangeran ra ono salah. E. Wong sing duwe ape ya bapak ngono apa? Masa musing gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya mutazila sama alisuna Sunnah kan gitu. Mutazila itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi ahli sunnah. Nah, ngono pangeran kalah kalah lah kayak ini itu Kode tak ngemelai. Nah, malah cara ahli sunnah semua khairihi wa Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be kodok kodok. Anggapnya latihan iman be khairihi wa Enggak apa-apa kalau demi iman be kodok kotor sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti, makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun masuk. Maksud tak warai dari ahli tafsir, tak warai gendong. Kenapa beliau berani ngintikan wal muradu bihim al mukminun al Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani salahum min dunihi wali wala syafi bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat di muktadu hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensafaati atau para wali atau para ulama mensafaati, memangnya bukan kehendak Allah kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafati Toha Gusti ini santri kulo, masih melepuk nih podium di santri. nah, terus terus di no, malaikat kan nyeksa nggih kadang-kadang gak Tapi ngedole kata ngedole. Golek kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon bilon ini nah, niku jenis Uang pinter Gusti. Wong golek cah Akhirnya yo ya, wis rapopo masuk. Nah, misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Muzali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladhi tahu ila ini Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah di akhirat juga sama karena Allah selalu alfa ilmu muhtar Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat maka kata Imam Ghazali beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid pangeran itu me akhiratku sitok kowe ra iso pangeran bukai konstitusi misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat loh di akhirat namun mati ini ngamal pun terbatas jangan harus ingat itu lo pangeran buat atur pangeran tetap ya falumaya maya sak ngawur ya yang kena aturan itu kue misalnya ini kue mati kok gusti kulo nyuwun gajaran sholat Terus sholat juga gajaran? nggak bisa tapi nak pangeran ngekei kita kei gajaran sholat nganti kiamat senar contoh saya gigi serai sholat Kena apa Gusti? yo ya terserah aku, aku pangeran. Pangeran mbok warai. Eh, sehingga Allah itu tetap makanya pendapat adisional jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Namun tak orang pangeran butuh tunduk baik konstitusi, batas amal. Batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kau kentekan pulsa. Jadi kau nak pangeran nyafati wong nganggur-nganggur ini lagi. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran Raiso mbok atur ngono Raiso. Sebagaimana dia rohman zaman ning dunia ya rohman ning akhirat sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini ahli sunnah Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kami malakin fis samawati la tuhni syafa'atin say'an illa mim ba'di ayyadana Allahu lima yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Or, orang kan? Eh. Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al kaumu illa zaidan itu saya datang kan? Datang kan? Atau tidak datang ya? Wah, terserah lah. Misalnya maja'al kaumu illa zaidun. Ya, atau maja'al kaumu illa zaidan itu subscribe terkip yang di Alfia itu ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al kaumu illa zaidan E, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa zaidan Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di dan Allah lima limayyasa Berarti izin Allah itu ada dan izinnya akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian nggak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh ahli sunnah, kecuali isi sitok <laughs> ya kan ada betul. Ada betul, meskipun surutan apa? surutan itu raine tok misalnya. Pak santriku gue siar Islam kecuali si tok niatnya mergawi kan mesti ada. Nah, itu kan. Nah, Mbok yo ya wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan mangdalladzi yasfa'u indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlesensi, beri. Ini ndak maunya mereka kubu sebelah butiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada, itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijahnya adalah isbatus syafaat bahwa syafaat itu ada. ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah oh, kan nin roko nyafati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaih salahu min dunihi wa suai gak ono syafaat. pola ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Lah sing bantah ya hafal Quran padha wae bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. sing bingung sing alim Gus delok. Mulane cara bapak zaman Sugeng, aku ah, delok omongane ngomong tambah goblok. mergo tambah gak jurus. tambah apa? Gak jurus, padha ra apale kok bata-bata. Ayo dagelan. Lo sering ngapain tidak bantah nanti tiang, kita tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis, enggak kelas mbak aku ngaji ora debat. <laughs> debat itu kudu imbang. masuk Mike Tyson di musono Elias Pikal. <laughs> Yo mati no Elias debat itu imbang, nake sapal Quran, apal hadis, debat mbak aku. bisa cocokan ayat. Nang ini gitu kowe ngaji alif bata ya. Tak ulang kro tak kira hati Cara Ki Bisri kan nak ngomong kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau ya orang menangi dia menangi rob murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. <laughs> Nah, Mergo mangkel. Mangkel ora ora ngaji kok ngomong-ngomong Islam. saja nih wae ngaji apa mem fathama. Piye kok? Sing biasa cangkeme iso piye deh bebas sama tahu tawa tata terus Tadi agar orang orang rai so ngaji kok sok ngiyai iku kon ngeja. Bebas sama. Ya gue gue nak tre cangkem elek, langsung elek. Jadi apik lali jelek elek. Fakat elek nih biru. Kak Bobo pangeran sepurane agak tenang ya. Tak laporo pangeran. Eling eling. Saya ulang lagi ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya saya ulang lagi takmim apa khos. Apa khos. Jika misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbas nabi anfusihinna salah satu bahwa perempuan yang ditalak suaminya maka idahnya tiga kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah di, yang diceraikan itu kalau dia mindawatil khed masih khed masih menstruasi idahnya tiga kali masa suci ini tangi ikuti madrasah. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutlakot tapi ya tidak bersuami misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladina yutawafawna minkum wa yadaruna azwaja ya tarobas nabi anfusina arba'ata asyhur Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya tiga kali masa cuci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya siapa? Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fakir. Problemnya begini. Kira tau mikir mari terang Oh ya Allah ya Allah sabar sabar. Amit amit tenang. Sabar. Bom gebet sepuro Problemnya kan gini mestinya kowe u Ujung-ujung gedhok dari ngaji tuh Jadi sunnah Rasul orang yang juga toh ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah. Lomo ya sunnah. Jadi Wis mesti mun ge fair koyo kowe jagoten ya sunah harus, Tapi sing alim ya sunah harus. Milih ndi sing gampang apa sing angel? Gampang. Cangkemmu aku ora sing ngomong. Nah, rumah ya. Problemnya begini. Lalu apa semua wang tuh head? Apa semua perempuan itu head? Lalu kalau mutolakot sudah ada head gimana? Padahal konteks nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat ya yang diidahkan dengan khed ya yang khed kalau yang nggak khed ya kita cari ayat yang lain dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang nggak khed itu maksudnya ayat walai ya isjina minal makhidi min nisaikum inir tabtum fa'iddatuhunna salah satu asyuri walai lam yakhidah jadi kalau perempuan tidak head karena monopos itu idahnya tiga bulan atau yang di, belum head. Paham? Jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan nggak ada syafaat. Dalile surat Anam nomor piro. Biasanya apa ayatnya reswa ayatnya nomor itu Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya aku punine piye Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku belok kowe ya ora iso pisan. Nah, Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir urwet, dibela jebule padha ra isane. Amit amit tenang. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para wali. Sama. Kalau perempuan itu idah tiga kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid idahnya seperti itu. Lalu yang nggak head ya kita carikan karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada Eh, Nah itu ayatnya walai ya isna minal makhidi min nisaikum in faidah faidatuna salah satu syuri walai lam Paham ya? Jelas gitu. Iya. Artinya kita jelas. Ojo kok apa alam ayat itu terus pokoknya namanya idah tiga kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyuri wa asrobu lebok nih. Terus ada masalah lagi. Perempuan yang hamil itu tidak lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang aja ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga anda podo-podo rapal lagi repot. Mulane bela ahli sunnah sini ya rugi zaman akhir. Bisa dibilang ya raro. Ngapa alus sekarang baru. Loba menangan mata ngomong terang lah sing ora paham ya Eropa ya kalah. <laughs> Malah kalah ming pindho Gus ya ora lomba. Ya kalah kono lumayan untuk umroh. <laughs> Aku kowe eh. Mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka. Iku apa-apaan. Aku lah direncana ra gelem. <laughs> Ora pantes ngapal Quran ben rokok, ora pantes. Kemudian malaikat Malik menghormati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. <laughs> eh, balik keren nih. Ya. Apa lo ayat tinggi? Kayak di sini ayat tinggi, wocor wah pusing. apa apale wali biru mahum bidaro jauh ilaihim iku. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu guru itu siapa mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu kurus siapa ya? Yang masih head. Kalau yang masih head gini, yang sudah agak head lagi, ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun. Orang mukmin yang basir Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finar bisa apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Lain ada seorang ulama itu ngendikan gini, Ustaz anak soleh soleh sing tenanan capek, gak ngel ngelo Nabi. <laughs> ini juga kanjeng Nabi akhirnya ramu bungkus warga perkara ini nyafaati rajulah jelas. <laughs> Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel ngelo kanjeng Nabi. Yang misalnya murid sempu wajok coba dibuat nih pangeran nih bumi NTT. Nah misalnya kanjeng Nabi cek nyafaati nih kawasan Medina. Agar apa yang warga, Tersih Nabi. Terus nyapaati wong Jordan, wong Malaysia, wong Jakarta tesih. Wonten setunggal. Teng NTT. Amine munik. Wah. akhirnya moro-moro. Tapi nek Gus Warga kan wis gak ngel-ngel. Jadi ana ulama itu aku ben soleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kalau rada setuju, menarik cara kula niku. Mulane sampeyan nih gugus karena ada wali harus kaji rapi. mohon pasaran kula mau. Akhirnya nih mbok goleki terus kayak sentimen ber. Bar Bar Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al kaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin safaat itu ada gitu kan? Paham ya? Izin safaat itu ada. Ada. Ojo kok terus muni ora ono safaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Ya. Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Ya? Enggak usah training. Ojo kok training balihone gumedi jebule trainingnya ra mutu. <laughs> balihone gede kursus aswaja. Boleh ngomongnya strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. itu kursus aswaja atau kursus politik. Agak seneng Ya mereka orang orang kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khed, ada yang ti. tidak. Ya, kalau mindawatil khed, idahnya salah satu Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil itu idahnya ayatona hamlagu dengan melahirkan ada yang sudah ada head kayak monopos ya idahnya tiga bu tiga itu ada sekian kemungkinan ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya jangan ditakmim pokoknya yang namanya idah tiga kali masa suci ini untuk ilmu konti kok ujung-ujung ini pokoknya Mati nak goblok kok jadi aja aja. Biasa wae digo dhewe ning apa Goblok kok diajak aja. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngetikan wal muradu bihim al mukminun al asur. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih ya khofun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Nah, khawatir ketemu Allah itu nggak siap itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis Ngalami ya khofun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'at. Nah, itu cara berpikir Imam Suyuti wal muradu bihim al mu'minun al asu. Jelas ya. Jadi dong toh? Mas Alif semaju. Mohon Gus mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal Dia secara balago hudat itu anggap saja ujung, asi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu Baina gumai gak dihitung Gus Abdi. Makanya kaya ojo ojo terus ningin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar mbahmu. Quran <laughs> membangkas esok sore. Sore. Ya ora ngono caremu balaga ya ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi fail waktu Toro fail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap lima. Engko orang kowe terus dalil ayat sholat itu penting pagi sore berarti mau subuh mau azhar, ya aliran sesat tawari balago ya jadi cara balago itu kan ono dikurul badi wa irodatil itu logikanya gini logikanya itu ya seperti tadi Allah ngitung ujung sama ujung makanya saya Nawawi itu tak biji wong apik tenan padahal beliau wong Jawa justru wong Jawa itu barokah nak ngarang itu tak Jawa itu paham mereka bahasa Arab e saya Nawawi Banten itu kan rontok Jawa, guys. jadi orang bahasa Arab kayak orang Arab itu. jadi ini paham tafsir munir kebangetan. Maksudnya kan ini bahasa Arab itu e wis gampang. Tapi aku mau dari orang Arab atau tafsir munir ya bingung mereka bahasa Arab e bahasa Arab rontok Jawa. gue kacau, Gus. Bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al Jamiah, Al Islamiyah, Al Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye nerkipe? Al Jamiah, al Islamiyah. itu mesti bingung. Bahasa itu bener, bener, ya bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa gitu, karena pikiran orang Indonesia kan universitas ujamia. Islamia itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mausuf sifat mukodam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham, mengarap sesuai ya paham. Anda tuang Indonesia. Anda wong apa? Sama saya kita beda, Tidak, ini jawab saja. Kira apa uang agama mau buka jawab ya? Islam kan. Islam. Oh, bener. Terus saya cawe wedok ditakoki agama apa? Islam kan. Karena master. nama? Master. itu bebas mudakar, bebas Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan semoga jadi anak solihah kan itu kalau lelaki semoga menjadi anak soleh ya begitu ada muslim ada muslimah ya kan ono hadirin ono hadirat kan ya baik-baik lah makanya kadang ono mubalek gaya assalamualaikum waalaikumsalam mereka latihan bahasa Arab itu barang mereka sebagian yang hadir kan perempuan ya assalamualaikum waalaikumsalam dan nuruti ngono malah gue kesel karena tadi Wong wedok ketemu wedok terus assalamu alaiki nak sito. Nak loro alaikuma. Kan dia keselen. keselen ora kira-kira. Ngene ora usah ngono Nah ini penting ya secara bahasa. Nah. Sehingga di surat waqiah makanya sama turun sama Senawawi. Di surat waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat waqiah ya fi sidrim mahdud wa talhim mandud. Nah, wadili mamdud wa itu kak kak sing terusane iku eh, fi samulnya fi sitir maksud, wa talhim mandud wadili mamdud wa ma imaskub wa faqiatin katsira lamaktu ati ulam itu apa mencontohkan itu sidrin sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali jadi asidru kinayatun anil asjar sing uh, yang kecil sekali sing sohiron aurakuha kira-kira gitu yang kecil sekali apa daunnya Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ di tubuh itu hanya sidron kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro, padahal jora ya roh. gue. Ya dikira-kira, padahal widoro ora enak buat. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang kalau apa yang sohir ya, yang sohir apa orang orokuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebar. Kira usah protes. Kok ini gak ada anggur? Kok gak ada apel? Jadi pokoknya Allah aku cerita, ning suwargo itu ana jenis buah sing mulai daunnya paling kecil Sama. sampai sing paling besar. Lah wis mau ngono iku bil godati walasi ya? eh. dong. Dong. Dong ya pinter berarti. Semaju Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama makanya sebagian ayat akimis solata torofain hari wazulafam itu bukti kalau teori itu benar makanya ayat ini yang jadi pegangan kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam, malam. sebab itu limo itu keduman lah ayat ini kan terus kue, kue nakalan kan pagi sore sore kue orang ngono ya, gobloknya jadi terus no ya lain saat ini maksudnya itu godat makini ujung Asi makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan dua ujung. Torofain nahari wasilafam. Sing kote bingung mas. Torofian, torofain. Kadang khotbah deh. Kadang khotbah ya enggak. Wong ayatnya rapal kok. Ya tahu ono khotbah sing lu sing piye sing falanu khiyanahum maca falanu kai falanu lha lha baban ora apal ora sama kae falanu khiyanahum falanu dari wah kita berburat Iku utek sing buruk. Kitab disalahno. Masuk kitabe buruk. Lha aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Menek buruk ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal man amila saliham min dzakarin ya, ya. aw bahwa wa huwa mu'minun fala nufiyan aw. Ya, Barang gurek di alasan fala nu. Nek leba itu mau khutbah pe pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar wis. <laughs> Karo dene khutbah suwi-suwi lha opo. Lu enak lho khutbah, dawe Nabi malah enak alamate wong alim ku nak khutbah cepet, nak sholat suwi. Jadi enak tau khutbah cepet aja. Jadi kok kena sajane mergo iso. <laughs> Tapi kok diwa alasan jari Nabi iya, iya. alamate ngalim jari Nabi gue khutbah cepet, sholat suwi. Sholat suwe dia kali, nak maca surat kesuwen raiso ya sujudnya sing suwi. Kan gak modal. <laughs> Nah gue ya nasib pape darah pali, mereka sujute. Suwe. Ya nasib nasiban. Juga lewat melarat tuh. Nak nasib pemape jagab zuhud. Nak nasib pemelek jagab ilmu lera baru. Mulane udah e kange. Kangen. Wong kan nasib nasiban tuh sebetulnya. Wong nak nasib lagi apa? Kalau Wong alim, mau kitab keliru. Wong mesti darah ini sabkul lisan. Oh, iya. Tapi nak kue bener, Pas bener sab lesan <laughs> Aslinya raiso. Tapi pas bener saudara nih. Nak salah dagap tenan. Nak bener. sabuk lesan Tapi nak terkenal ngalim. Nak bener dagap tenanan. Nah, salah, salah, salah. Kowe penak. Jadi nama lagi apa? Ya, Toha kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya gak dakwah. <laughs> Nak sing ra seneng wah mulai katut babur. Oh, nasib penting, nasib penting penting. Ya, pol nasib. Kan lagi senengi wong para pejabat darah tidak, wah, dan gembina, semuanya nasib nak lagi apik. Tapi nasib pelek jaga boleh golek yakin. Tapi sing roh so wis terserah pengen ben gue, nunggu rame-rame dunya apa? Ya wes roh jelas ya tadi gue jenis mimbabi dikril apa? Eh, dikril ba'di wa iradatil qaul kata suau visi sidri mahdud wa talqin. Jadi kalau itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Eh, daunnya kan besar kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Bisa. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya, yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidrin makhdud sama tolkim. Lah nang ngono ya enak, apa nih suara. Paham kan? iya. Jadi itu diambil taraf apa? Ujung sama ujung. Ya kan ngaji jalalan, sing ngaji jalalan Gus Pak mulai wong ikrok kiroati sampai sing juara MTQ. <laughs> Wow. mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini tak terus. <laughs> terus dhewe ya? ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing ra jenggoten sampai sing <laughs> ono kabeh. Ya iku jenenge apa ngambil apa? orang kok oh, terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham? Ya? Jadi kok natus Nah iya, ora kok terus ngaji wong loro til iku gak. Dong ya. Dong. Kok pinter. Ya. Ganjaran kok akeh tenan. Pinter gak menagi. Ya. Jos tenan. Pokoknya yakin, pengiran anak indah doni, abdi, pokoknya yakin. Ya, jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik, torof, nawa? Torof. Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul laguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon sebagian sing ngaji kudu anut ayat ini tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhat dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, Bapak, saya semua semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini ini rumah tenan, awas kena nyelayani, ini, rokok tenan kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal dia ingin ngaji misalnya wong cerita nak ingin nakal kita kan dihadapkan dua pilihan satu menerima. Nah, cara bapak dia disini jenenge kiai bengkel. Bengkel. Ya, jenenge kiai ya, ya sih. Marasi. Kiai marasi. Ya, wis marasi nak siap nak tangani canakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan Tuhan. Karena dia nama, ya. Nama. nama. Jadi gue itu. Nama. Wah, ya elai-elai aku. Padahal sebelumnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Ya justru api pas-pasan itu sekali elek tuntas. nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya loh, saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu hanya mereka. Sementing sok ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham sementara wanita tanggung jawab ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumu enak ngarang kon. al hadza al Ini madhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya madhab kan gampang. Kamu berani nggak ketemu Allah dengan madhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan, syaratnya harus tiga 10 juz. Terus iso kitab penting meneh bayar uang gedung mampus 10 juta. Gaya gayane nomor telu padahal itu yang penting. ben ketara ora kedonya dadi di modus be. pertama be, apal 10 juta berperilaku baik jebule nomor telu 10 juta gedung 10 juta. tak Sajane sing penting di cara yayasan. Gak kira-kira, sing penting itu si nomor telu kira-kira. Aku ora ora mari ke sudon Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli, iso apal Quran, tamat SD apal Quran karena bayar ya larang terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas mengkis kan. Nah, tapi nak santri melarat kan ngomong tuane Malaysia anak ekon mulai ngomong mengaji Mbak Yuni Rabi mulai ewah eh, apa jadi pelayan. Ribet. Kan rapal-rapal, Terus goblok melarat kan rapal-rapal. Lagi terus cerdas, Tibia. ya, iya, iya. Sing bina ya tenanan Gus untuk gaji rong juta ya. Iya. Untuk tenanan oleh bina. Oke, suwamer ya semono. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu ibu lo badhe mondok, kuat kulo namung urun kilo kilo. Anak kulo gede dereng nate ngaji. Dia ini geng-gengan nih kita kepen Terus gue itu nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, gue kan yang makani guru-guru. Macam-macam. Itu dua hal yang kita pasti ketemu pengiran tuh wedi. Kue nompo, kok nak cai kita di ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kue nganggo kok edah ulma fasid mukodar. Sauni ulimul. Sauni ulimul. Problem. Memang ya seninya di dunia Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ya? Ayo, ah, ketemu kiai saya nerang no. Ketemu pangeran. Iku ya umatku, itu ya gaweanku, ada buat tolak. Alasan mau. Terus kayak piye jatuh. Kabe mendingan ya? gusti, kalau damel santri unggulan. pangeran sih bu, sejauh unggulan. Tapi buat tombol kabe, gue rasa dari kapasitas yo ya keliru, wong utak kamu pas-pasan. Kemampuan pondokmu pas-pasan mau uang seket kok nompo uang rongatus. Kan ya overload terus. Akhirnya orang ke rumah. Repot mas Abi. Mulai ngono iku ora usah pikir. sungguh ketemu pangeran bener ndi sudah tekan surga. Ora berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing ijek di sisa-sisa fesah yang pangeran. Kulo rawan ini hari rawan ini wis ya ramah, mari ya orang mikir. bang ini gitu. misalnya ngaji jalan ukurannya apa coba? Tak perlu berwarna pelaturan sing oleh belajar tafsir itu, sing fikih mapan. Operator siki kena piro? <laughs> oh, tereliminir kan, kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadi tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah gimana? Misalnya orang yang dari Mekah harus apal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina, sekedar mau cokul siku lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komo. Komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern, aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah imunib, daerah imunib. ya sudah lah harus harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa saya pernah sholat belum? Makanya apa ya anjing? Nah aku nolak jadi kafir meneng. Nak nompo ya rada kuatir. Mau nang santriku diwarai yo. Ya, Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ini ki nak tak tolak itu berbahaya walah tak Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyok munib tak tolak, sedan tanpa munib kan aman. <laughs> Malah coba nodine ini masalah kan. Tahu ya? Udang ya, ya? ya, Alhamdulillah, udah pinter. Aku maju, maju dengan ngaji ini maju. yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran Dawe, kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane coro kula, coro kulo. Kulo bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Ter, harus selalu ada kiai-kiai yang luprofi. Syukur-syukur kancanan gus-gus yang rotok jatep-jatep itu. <laughs> Di NU itu kan lengkap loh sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan maslahat gak baruan. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Gus Kita ini paling banyak khazanahnya. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Yono sing ngurus sesuatu babi jatuh Tuhan misalnya, oh, iya. nggak enggak apa-apa. Kalau itu kebaikan, Cuma aku produk liurnya nyejajar tua bagi hamil Wiyur kisah tulisan. <laughs> Jadi aku tidak bawa nah ibu, aku keliru lah ibu. kesalahan terbesar saya dalam hidup. <laughs> Romano ya. Artinya gini loh guys, misalnya Gus Afif di Pondok Unggulan, Ki Mansur di Pondok Unggulan. Yang ngaj- yang daftar di situ harus sudah hafal Quran 10 juz, harus pilih-pilih. Kok nolak orang NTT? Tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisap pengira. Kecuali dengan solusi, Kan solusi gini ya Mansur, berhubung pondok eh, wis elit, terus Ki Mansur elit. Ya, Wah, rai ini ki pasti ngaji jadi munib. Terus munib telepon. Itu ono santri NTT. rai ini mirip mbek itu Iku ae, ben ngaji mbek kowe. Lah soal deh, saya ikut tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Terus munib pisen kiri, ya aku tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin tuh. Orang kok mungkin dosa? Aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Ya. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang pondok unggulan, surah popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Ya, alhasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Kita kau ibu aman. Nah ini kok ada whisky? Oh sisa dulu. <laughs> Jadi dia berangkat sih gue. Lah sisa ada yang gue kenangan. <laughs> Akhirnya ya aku deh kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan-keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, sing itu itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. kok soal ungkep tuh sudah lama, mumpung keluar. <laughs> ya tak Jakarta Jakarta ya, santai. dari keamanan di saya nanti untuk stasiun nanti itu. dan nah, ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu anda boyong, boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kue kira-kira nopo pangeran kan? Tetap disalah. Makanya ini kan berat-berat kiai ya, ngadepi pangeran itu no, melarang menolak siapapun yang ingin baik. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita akan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal, kok nang lari, wong virus itu lari. Sing soleh, virusnya e <laughs> ramadi. Pasti ramadi gampang lari. Sing nakal, gampang. Nah, akhirnya kiai kiai tinggal buka itu ada rumah <laughs> Tapi nak cara aku gus, tetap butuh kurun solusi. Iya. Dan itu kalau di NU NO kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jatah-jatah kan spesial ngurusi. Sing ngono-ngono Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom Anom Suralaya. Iya, anu. Artinya gini, Allah kan menyediakan kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu ya sudah pasaran obano. Apa saya diumum nomor mundip? Lo iya ya turunan. urunan. Lo iya ya Ya nih, nak sanggup urunan kau ya. Ya pondok mental. Jadi kau nak tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu dulu sih kiai ini. Jadi suante. Santri darah mirip cia ini santai. Ya guys, setuju ya. Lah nak ya dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan, tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan karena nanti kalau itu jadi filosofi masif itu umat terbengkalai karena tempat pengajian tertutup Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini. Terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajar. Makanya saya tidak lama ada Bahmun yang punya pengajian umum. Gus Gus ya punya. Dulu Kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian umum. Ini kan jagani orang yang macam-macam mulai sing ngapal Quran sampai tadi sing ikro roh hati wong ngutangi wong sampai sing kebulet Sing ora di bojo sampe bojone loro telu ora kabeh. Macem sing meh pegatan nganti meh wayo ana to kabeh. Ya iku mau toro fa'il eli. Akimi sholat apa? Toro fa'il nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan, jangan menolak. Oh, kalau dibajuri lebih ekstrim lagi. Di Bajuri itu contohnya gini, contoh murtad. Ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak terima tanggung tanggung. Kenapa orang percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, mbak murtad kok dilebok nembak mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, nyen kula wong alim mesti nyawu bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak roh percaya delok. Kandhanane kok angel karena bab majem mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir ida aslam. Nama al kafir ida aslam. Itu Dawid takrib, ya takrib fatul korib. Ya ya, ngerti tak takrib? Kamu ya, jatuh. Kena niat siar ya Rabu. Gak mereka. Kajarannya loro gus malah. Siar apa? Mereka kan ibadah. Ya. Ayo rumah no, ya kita tenan ya. Misalnya kan di antara mayu jibul husla kan Iltikol fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah di antara mayu jibul husla ya. Iltikol fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah di antaranya itu al kafiru ida aslam. aslam. Orang kafir kalau masih itu kata kitab takrib. Makanya sarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kira usah melok-melok nyalah no, no ya apa Ojo komuni, gak sopan, malah keliru nara diterang no. Sopan goblok yuk keliru, Iwan ana. Logikanya gini loh Gus. Ada orang kafir, ya misalnya Zaid itu kafir, terus bilang ke saya gini, Gus saya mau masuk Islam, ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam setengah satu pas ini ya. Rumah nonton ini jam satu pas. Gus saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, Zaid kamu mandi dulu, baru nanti saya ajarin syahadat. Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. juga. Makanya benar kalau fatwa itu benar sulam taufik dari awal kan. Kalau ada orang ma ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron apa? Fauron. Fauron. Jelas ya? Yes. Bahkan juga inti aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan Eh, saya tahu mau syahadat. Raiso Arab, eh Jawa Ya pangeran sapa? Apa? Ya serano pangeran kecuali ada ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada harus ngadek tekan lah. Enggak boleh disugoi teh, mana sik tak kok rokok sik. Karena apa mereka kenalan, jadi nanti yang putih. Pulau Bali. Pun kapan rawuhe? Wah, mau malah karang sudul langit. Karena tadi kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. juga. Lah, iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi jauh urip. Lah nak pas mandi kepleset. <laughs> Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Ya iya. dong ya, dong ya. ya pinter <laughs> Wah pinter deh. Paham guys? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya nggak usah dibahas kafir masuk Islam. karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang ah, kan banyak nyun orang yang salah paham, nah, wong kafir masuk Islam konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Bahasa Indonesia salah, Nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya gaya nanto, disoteng terus viral, ya pokoknya gaya gaya nanto. Tapi tetap proses Islam. Yo ya, coba, Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada yang mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. tetap dia ini saya, saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensahadatkan saya, tak tahu kok kenapa dia Islam? pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus apa? Iya enggak? Kiai mau gaya-gayaan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut. Pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacar, itu gara-gara kiai. Pacar itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran, cerita aja. Enggak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ekor hatu dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia itu sebenarnya sudah Islam. Nah kemudian ada kultur ya kultur tadi di masjid diviralkan terus prosesi syahadat itu namanya prosesi kang. Nah prosesi Islam itu agar mulai ekor nah Allah pangeran yaitu dimulai Nah jika yang pertama ini pertama ini kok kemudian ngopi rien atau kenalan rien ngapunten gitu. Ya nanti yang putih terus wah sama. Nah saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong gak kecelakaan. Neng kecelakaan. Pas tuh itu pasti isu kartu cekak. seperapat, Ya kan yo isin mubalek katoan cekak kok. <laughs> Apa nulungi wong loro. Paham ya kecelakaan. Terus dia naik lambinan sik, sarungan sik, serbanan sik lagi mulung. Mergo dene iya, ya. Kira-kira salahno pangeran to. Kelakuan ngene iku lho, salahno. Enggak jawab. Salah. no, karena ini kecelakaan harus langsung. Meskipun Pak Mubalek ya lagi <laughs> seperapat ya masuk. Ini sentimen iku. tahu tau maju. Seperapat mas, seperapat teka elen. Ya, Jadi cara pengiran, kira-kira tuh senajan terong kelampinan wajib nulung langsung pongkong kok. Wajib, pra Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah buyute salah. Ya. Berarti mau salah buyute salah. Yo, kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, yo sak ndek sakal senajan tuh nggak bahasa Indonesia sih, terus nanti setelah itu ada kesunatan-kesunatan kecil kalau di kongkong ah, mandi terus seremonial terus dia dia diundang terus disote terus ke safri gue ngarap sing alhamdulillah gue jatuh ngarep terus aku limo lah sing viral sing iku akhirnya ya Tuhan telah mengislamkan apa lewa waris loh ya tapi kira tak drengki urus tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. faul. Oh, jadi kau oleh kan kau nadus ura oleh. Paham ya? Nah, kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar kok sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seorang yang adiknya Yang baca Quran itu adiknya kan. Okay. Cuma adiknya itu karani BIP nih Gus. Gelut itu apa IP nih? Hobab, ya. hobab itu. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hobab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Ya Musab lampiran yang zaman itu menorong terjilid temannya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana Nah. Itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan. Ada perdebatan terus si Umar ini belum mau masuk Islam terus kata adiknya, "Ini kitab suci. Kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi." Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam. Islam. Jadi itu beda kasusnya aja pilih dipakai hukum. Tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar itu gak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci. Makanya kamu mandi Akhirnya Umar ya nurut, ya atus deh. Barang atus moco kan. Barang moco terus tadi nangis deh mereka. Ini nggak mungkin karangan manusia toha. Ma'anzalna alikal Quran terus masuk Islam. Jadi ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi uh, seremonial itu seon, masuk Islam itu seon apa? Jadi keliru kalau apalagi ini masuk Islam kok kok berseksi akan tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. soal nanti seremonial acara bisa gitu, mau mandi dulu kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alafe macam-macam terserah. Malah namanya apa? Wah, dia ini lumung. Ya sepan lima ngewe bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taro, Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya apal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa. Itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah hamba Rasul. Nah, aku mau Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah. Kita taruh tarohus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya kanjeng. Makanya solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anak Mbak Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus sing jadap-jadap nang pasuruan aku ya kenal sing bala-balane bapak dia kenal wis. Nah kalau nu kenal kiai wali ya akeh kiai mubalek ya. Kiai balik terbatas ya. Gak biru biru, biru biru, Parah lah. Kiai alim ya akeh. Kiai ya sabtu desa. Kiai wali aku kenal ya akeh, kiai sing urusung nakal ya akeh. Kiai balik beberapa ya beberapa ada lah. tuh nggak boleh banyak-banyak ya kenal ini kurang. orang oleh akeh-akeh. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melanirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu masyur karena ada kiai namanya kifake Kiai Mis. Ki Fakih, kerana Mam, Kiai Itu nih bocah-bocah nanti ibu Kiai Mansur, tibu nakalan, tibu dalil. Jadi misalnya Toha kok gak muhafadoh di dunia, gak mugah kan? Kita ya? nak gak mugah nih dijemput. Teng terminal pak, sowan mondok era ya, muka. Itu langsung juga no. Mergo wedi dadi wong dalan. Nah, dadi dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, saya munib, munib ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang muka dia coba, gue baleni bang tambah pramuka. <laughs> Karena tidak wajib mensafaat ya, Pak. Kalau dalam konteks Tuha kan liar tadi ya. Tuha umpomo loh, atau Tuha Tuha sing umpomo loh yang umpama bukan. Akhirnya apa? bujang bujang ngerti. ini kok, agar sing ra kabar itu gimana? Cocokan. Mbak Dusun Bapak Fakir. Akhirnya cara pulau semua oh apa, Cung? Nang ya nang ramu Munggah kabel karena kiai itu mesti wedi loh, nabi balik, wong balik dengan Natal dulu. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya khasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. kemungkinan. Sehingga kita pakai mandatnya kiai-kiai yang kita panuti. Kayak apa bangun ya dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Jadi khazanah kita ini kan cukup untuk analisis Coba ada ada wali yang jadinya wali karena uzlah yang dulu gua ya pak, Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali cerita wali itu wali itu bang. Penggawean apa jadi wali? Mereka tuh kuara. Iya gitu. Rasa buat tiru, tapi tuh apa bebo obi, <laughs> Nah saya ini nggak mungkin, harus ya. sekarang nggak mungkin karena mahal tuh. Mahal dan jumlahnya banyak. banyak. Dulu itu gini ceritanya, misalnya naruhan ini ada satu kampung, biasanya itu Kiai Mansur ada agen agen toa tuban ya asli kita asli ya langsung ngiling toa kan ini uang tuban kita uni uni mulai eh, agen itu itu misalnya ngedarkan dinaruan itu cekat ya mas, neng dalam sing wali misalnya jenenge Umar Sekarang dituku ya misalnya ratus ribu bari itu di dituangkan mesti dibuat itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati biasa lah umpah terus mati terus biasa ketika dia mati terus wali-wali top di kawasan itu nyolati kamu ini wali nah ternyata apa da, karena si si pengirim toa tadi jaga deh Wong desa iku agar minggu rutin tuku toa kalau mau mabuk. <laughs> Mulai sekalian. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue satu tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Iya. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual gitu. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dek nek ya Allah ini umatnya Nabi Musa ada rito kalau mereka minum Dan cara mencegah saya itu ini jadi agen tunggal. <laughs> agen tunggal itu dapat di toko Jadi wah, nanti dunia nih Kena buat tiru. <laughs> Tapi yang dunia aku narkoba aja. Lanjut. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali macam-macam. Tapi jadi tiru karena gak cukup. Benar apa ini Gak cukup ya? Bocor korotok ngentar biro. Oh, ratu kok. Dunia ini soleh Indonesia ratu cukup. Oh, transaksi. Senyorati wali-wali. Karena ya dia jadi jadi wali karena beli tadi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Gitu. Terus siapa mas? Dibuang. Jadi macam-macam. Lagi-lagi hazanah kita cukup. Ada wali yang anjani wong nakal-nakal bina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni sih terkenal, yang orang bisa. Pas pertama latihan jadi wali, gue ya kayak mudik pun pahpoh sunah rasul, persis. Singkat cerita ketemu ketemu itu mas, ono wong alim. Wong alim bal-balan yang laut nih gue kisik nih gue nih apa nih? laut. Pantai. Pantai. Iya, bahasa Indonesia yang KRI. Pantai. Saya itu katoan seperapat, bukan katoan biasa kok pemain bal. Saya sudah mau. Singkat cerita Imam Saroni itu e, tersiksa. Wong alim, ahli fikih kok katoan. Ya, mari cekai ukuran itu ya jelas. Nah cekai itu ayo ya dekati apa? Jenggol. Yes. cekai cekak mbah ya raro. Singkat cerita itu ya gitu gimana sih? Bal-balan ya masyarakat, orang negara ya sampai bal-balan. Ya relax saja. Pas Kiai Saroni pulang, pas itu dia wali amatir belum belum kutuk Masih amatir nah, masih masih masih latihan nah, masih masih diuji di MK lah masih. <laughs> Kewaliannya masih. Dia pulang. Ternyata wong sing fakih tadi, yang ahli fakih tadi, duduk bena samai walardi dia duduk neng antarane langit tuh. Ngentai Saroni, jadi jangkar, udah senior cangkemmu sing apik. Nek iku padahal rada men cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali sendiri, Wakil banget bro, jebule wong iki wali. Jebule wong iki wali. Dene mah lu gone ngisor Mas, mergo kok darane kalah kelas. Wali ini ya gawe. Lane wali iki oleh gawe ana sanate. Kaya kula ngaku wali Mas ini ya keberatan. Nah, tapi Bang, kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulan. Mereka terus akhirnya lagi yang nopo. Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i dan Imam bin Hamzah. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajib no dakwah. <laughs> Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nak kowe gelem dakwah ya dakwah iku. Bun jenengan mau jenengan. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasul. Lalu kamu kamu ngaram notok Nabi terus gue nak ketemu Nabi Pahpoh nih podium ngaram notok Nabi baru untuk sanggup terus piye nak ketemu Nabi sengi kurang untuk sanggup ha ah, sing kabar bal-balan Ora untuk sanggup proses bi gue sasa jeblok-jebloke kayak Mansur tetap ana sing takok Pak, nah, anakku saya tamat SD, coro jenengan diapakno. Paling gak kan usul pondok no kan, meskipun bapak aja. Tapi nak sing pidato tok ning podium. Pah pondok kan ya sing bahpo, ha sing ora ya ora ya rasa tersinggung dia jawab. kok sensitif banget mulai dulu makanya alhamdulillah kita kita ini bu kita ini siapa itu ngaku ya Allah. kita kita ini masih punya kitab-kitab itu saya punya kitab Tobakotul Aulia kelasmen para wali Tidak jelas di mana orang jenengmu yakin padahal kita musamin orang no Toha, ini malah orang. Iku wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Wono mas. Iki cetak gue jenengmu sebenarnya melbune kok kapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian tuh nekuni apa kancanan wong bule-bule, kancanan wong nakal. Karena ya tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat loh ya tadi ya dia wali dekat Allah kan gak mungkin tergoda terus dengan rusak dunia kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu milih nggak mau ya nggak apa-apa. Kamu protektif diri darul fasid mukadamun. Iman sakue misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kiro-kiro sing katut sopo. ya cek aja. Coba. Coba. Ablas. sing dada sing ndi kan. Kono dadi salihah apa kowe sing cek ayo lho Mas Arate. Wong syarate ujiane nabi kan ngono. Ana wong pitu sing somben di yuk-yuki aras. Iku jar dawuh nabi wa rajulun imroatun imra'atun datu mansibin wa jama'atin faqala inni akhafu. Syarate ku ayu menarik, ngajak. Terus kowe muni ra gelem. Ayo wali, ra jawe ke wali. Lah sing wani daftar sapa jajal. Iku orisinil loh, dhewe Kanjeng Nabi, sabatun yudziluhum wa iya malah maladillah, illa dzilluh. Nomor terakhir itu antarane apa? wa rajulun da'at hu imra'atun dzatu masin wa jamalin pakolah inni rabbuka Boten boten astagfirullah. Coba <laughs> ya, lebar disusuli di kamar kapan? Aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik dong. Balata trukti. Makanya kulo syukur. Syukur punya guru kayak bangun yang legowo apa hormati kiai kiai sing nangani itu bapak yang menghormati kiai. Oh cuman sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas dakwah. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lo aku roto jatuh aku rasanya pidato aku seneng. dia biar si Arif itu penting. Rizki yo ya penting ya, baik itu terus nabi beda. Maksudnya gue ya terus nabi beda. Roh dong? Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu guru macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi kodi bagian halal haram tegas Kali Joko di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul Sragen Boyolali dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada contoh seperti itu. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang kali Joko juga. agak cobaan, ke udeng ujungnya, Is biasa mata ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Islam Nusantara is biasa. <laughs> Tapi ya anak Islam nomor ya rapopo orang orang sing larang wae. Gak artinya biasa, jadi dulu yang nekuni itu tuh ya niat ya, biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman. Dulu di antara Khalid Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariin, Hawariin ini orang pilihannya Nabi isa siapa? Singkat cerita Hawariin yang rai-rai kok munib itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu itu, ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia aktoa Mas Yahudia mengendorkan apa? Jalannya Bukan. karena dia nggak ingin setara dengan Hawariin. Kan? Tahu diri lah. Yang Hawariin dia Mansur ini Asroa yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya jenis macam-macam. Yang yang lainnya normal tapi yang satu ini Asroa Mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana Isin agak level. Wong preman kok jajar aku makanya yang yang ini mempercepat jalannya karena tadi uh, eh, ta'anufan tentu karena keang keangguan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan hawari. Hawari. Jadi sing premane tawadu mau setara, sing wong soleh iku molu lur menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu. Yang itu iso tuh iso yang itu, ya, yang itu. Hmm. Lias ta'nifa al amal. Sama siapa alteknya? Lias ta'nifa al amal. Kewaliannya yang khawari tak cabut, dia nol. Kepremanannya ini tak cabut, dia juga nol. Sekarang sama-sama, nggak wali ya nggak preman. Yang preman statusnya dicabut. Ya, ya nggak langsung jadi wali ya nol dulu. Yang wali ya nol. Sehingga kitab ikhya kayak apa Imam Ghazali Sufinya. Tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu Takabur. Takabur dan itu juga umatnya Nabi ya diurus akhirnya sama Allah di Manakib Syekh Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani orang Nasrani wali Abdal ada mati satu sama Syekh Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu yang Islam hari itu langsung jadi wali dan apa karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana sekarang kita tahu dakwanya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura. Enggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab, kita kena kitab wala tatbruni jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada pondok unggulan, kamu jangan terus kritik. Wah, oh, raro Quran ya kayak keliru. Meroteksi anak uang murah gampang. Bicara aku tuh mau ini lah tak pengen. Semarai bocah seneng gue, ya repot. Soalnya tuh ngandani Uang nih semua mas Gus sebelah. lah cara mondok ora oleh. Mau Mune yo ora. Wong iso mau mah mesti pikirane duit wis loh, lho. Wiridane wis duit ku penting. <laughs> Kok ora oleh mondok lho nang ngaji ini kau oleh. Mondok ora oleh. Terus ngel-ngelo kiai ini turun yang keramik masuk angin. Modelnya wis tuwa iku repot kabeh. Terus kanya benci sithik wato. Ngene ngel-ngelo Mau mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu enggak, meroteksi santri itu Karena virus mulu. Virus ketunya. Mana dewe bangun. Iya, santri baik itu kan mati santri. Kayak kenapa? Santri gue kelas kelas. Ya tadi duit ya tenang. lu <laughs> santri lah tuh. Zaman gue dari santri, kiai sopo ya ibu cucuk. gue lah cucuk kiai sopo. Tapi bareng dari kiai, kiai bagai musuh. <laughs> kan rival apa? Attaku ahwa akum qad lalu idza anaminal mukti minal Kul ngucap sira Muhammad ini saat temen ingsun nuhi itu dilarang sapa ingsun. An a'budu ing yen nyembah ingsun alladzina ing perkara, perkara akeh. Tadu nakang nyembah sira kabeh tak buduna sing nyembah sira kabeh min dunillah sange saliyane. Dados ladina teng mriki boten mesti manusa apa saja selain Allah termasuk nyembah batu atau materi yang lain termasuk manusia semuanya dilarang. dilarang. Makanya kalau nih orang kok wong akeh napa? Dilarang menyembah sesuatu selain Allah. Kul ngucap sira Muhammad la ta'ala atabi ora anut ingsun ahwa akum ing hawa nafsu sira kabeh fi ibadah dia ing dalam nyembah liyane Allah. Kodolal tuh teman-teman sesat ingsun idan nalikane mengkono-mengkono nak butuh ghairapa utawa ini tabi tuha. Lamun anut ingsun ha ing ahwa akum. Wama analan ora ana ingsun nak nuruti karepmu iku minal muhtadin iku setengah saking sing untuk petunjuk Kul ngucap sira Muhammad Niki ayat andalan Imam Malik Inni ala bayinati min rabbi Inni satu meningsun ala bayinati ning atase banget jelas banget kejelasan sing pertelo atau kejelasan sing wilo-wilo corong jowo kejelasan yang begitu transparan begitu absolut bayan ini banget jelasi mirobi sanging pangeran ingsun Terus uh, mugi-mugi ngaji kula jenengan gak ada makom napa ala bayinatim merok Jadi gini ya, kebenaran itu harus benar-benar jelas. Sehingga kita nyaman dengan kebenaran. Makanya Nabi nanti ngendikan mulia-muliane umatku itu ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Jadi izu umati ketika Nabi kira-kira maknanya pokoknya kehormatannya umatku niku ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kue akrab presiden suatu saat ya nggak presiden, akrab orang kaya suatu saat ya nggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi ben, benci. benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu gak suka kamu. Bojo ya sesuai nganggep kue problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. <laughs> ya sing rasa apa? Akhirnya kayak sadar. Sing mulai kue neng kandungan sing rumat ya Allah. Kue neng dunia sing lola jantungan paru-parumu ya Allah. Akhirnya kayak sadar namun sakit iktimat tetanggenan yang Allah Subhanahu wa Akhirnya kayak ngalami wa Allah alla malja'a minallahi illa ilaih. Akhirnya terus Makanya kata ulama-ulama, kenapa kamu tidak peduli kata manusia? Aku lahir yo ya dewean, yang kandungan buku yo ya dewean, yang kuburan yo ya dewean, kok ngadepi hisap yo Terus apa demo pangeran? Saya ini aktivis Nasdem loh Gusti. Kan <laughs> aktivis Demokrat. Rai sapa ke pulau ini partainya Islam. Jadi ya, rai so pangeran buat teror. Mbok ke pulau, nak ngaji butuh sawi loh. ya rawa Mana takut ya apa iso maca jajal. berkarakter <laughs> Jadi gue sawi ngalem itu jajal maca ngarpu Terus kayak menipis. Mumpun bersorak, butuh sakit terus gusti. Tapi saya rasa engket, maksud aku nggak repot. Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayinatim mirobi. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik, kul ini ala bayinatim mirobi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nak kue wiji anu tu tekem anu takal. Kono boleh uang sing puteke podo bek kue jadi. Misalnya gini, utek podo itu gini. Misalnya gini, contoh paling gampang itu gini. Ketika anda makan itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita warai model bodoh model pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Kok milih sing arep. Tawarai kan aku pengen anut pangeran, anut anut hukumnya pangeran. Misalnya saya makan. Eh, tentu status manusia saya mangan itu ingin war. Kalau lesu ya, kalau nggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak meskipun nggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Lah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu iku apa? Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu. Wong didikte presiden wae lek, didikte menteri elek kok didikte. Akhirnya isin sampai mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras. Mangan ben kuat ibadah. Tempat pidato lah cara kira-kira. Nah, kita ya warai dadi wong waras, kok susah dadi wali. Ya tak balen meneh. Aku tak turu ben istirahat. Istirahat itu makhluk apa? Kalau bela-belani dadi alasan. Mulane ke jadi dadi wali perkara ini. Uteken temu elek. Kue pe turu ben istirahat. Berarti ke di istirahat. Berarti ke dikongkon makhluk jenenge istirahat. istirahat itu sopo kok sampe gue. dikte kowe. Mulane wali, mulane mergo ilmune ku cekak, paham ya. Mboten tak late, soal kok wali ini dikonfirmasi meneh. Kan yono ya persyaratan-persyaratan berikutnya. Nah, Nanti lama-lama kan terus isin, uang kok didikte istirahat, didikte lesu. Sesuai isin. Kepengen sing didikte awas Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rodo Islam. Aku tak suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih jebule jablas. <laughs> Tapi niatnya wis bener, faktanya ora bener. Mangan lah ben kuat ibadah. Jebule sing kuat jagongane, macam-macam lah. Tapi kan gak mau, apa jagongane gue jalan diskusi tafsir apa? Keren, keren. Nah, Lama-lama terbiasa. Nah, ini jenis kul ini ala bayinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati seneng. Kita kok kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup tuh baik-baik saja mergo pangerannya Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah tidak rubah ketika sifatnya Allah di dunia rahman sama saya nanti di akhirat juga rahman sama saya karena sifatnya Allah Taala lah tata yang tidak akan berubah ya sudah akhirnya dia nyaman saja anak gue kan enggak mau mati kudusannya aja jadi malaikat terus roh <laughs> jadi kowe wiridan suwi ora ono gunane malaikat mesti roh justru kayak ngaku keangkuan keangkuan artinya kaya-kaya wong liya ora roh terus kowe ngomong Misalnya kok Tuhan ngomong ini, Gus, maafun tenan. pulau itu raiso, Gus mau coba tafsir, seroh. Jadi nak nerang itu kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu. Padahal itu sekarang wis sero. Ya Makanya terus kul ini ala bayinatin ya, Makanya terus sulam Taufik kan gitu minallah walillah wabillah lahu wa ilahim bahwa Karena tadi Mulanya cara kitab hikam, wong ra ikhlas aneh. Karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas. Lah ora ikhlas piye? Jare kan nak nggih provokasi ngene. Provokasi ya motivasi cuma rada kasar ngene. Kan lha iki som demo, napa? Bagaimana Anda merasa sodako sama seseorang? Lalu Anda niat bersodako katanya. Terus duit gue esok Ketika Allah menitipkan uang ke saya, misalnya satu juta, saya sodako kan satu juta. Saya merasa sodako aja salah. Memangnya duit esok kan jadi duit pengira. Ya yes, sebagai pangeran terus pangeran ngongkon sudah kok. Jadi ya, kayak no atas nama perintah pangeran kan kau kau mau maklar ngono tuh. Agen. Nah terus merasa ngamal ya jadi ikhlas itu dilatih, dilatih dimulai dari minawo. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon rido nak di murid rafaham yuk kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Clear. Lah kowe yang ngono pinter yo seneng, ra pinter yo seneng kabeh kersane. Oh, ah. penak. Rontok Jabaria sithik-sithik. Eh <laughs> serah mau apa agar dadi nuridane mbek Allah taala. Iku diarani Jabariyah cek ahli seneng. Dan Jabaria yo terlalu sing Qadariyah yo terlalu bodoh debat kusire ben kok tak unik ngene. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayinatim iya. itu dilatih terus. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan? Semua murid saya, isyara saya, pengajaran saya nggak ada gunanya semua. Illa rukai'atun duha indah sahri. Kecuali rokaat-rokaat kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa Karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampai semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong, sore bergomangan. Tapi cara kue ngerti dunia nih galaksi, misalnya kue kasep lah, ngerti alam malakut, bumi mau sak kacang hijau. Terus ngono muter seser terus nih gue ono presiden, ono rakyat, ono wong dutang BPKB, muak cuman. Terus buat delok kok alam malakut. Cara malaikat Israel delok nih dur, kok ijo do gue ya wong ning kono. Ya ono sing utang, ono sing selingkuh, ono macam-macam. Padahal cara didolan ning alam galaksi kan Lho nggih cara Quran itu nak nyeritakno aras itu kursi itu dibanding aras mau sakmene. Jadi bumi itu bumi itu mau kaya apa ya? Falat itu ya semuanya kaya kaya cara cara Jawa kayak kacang hijau kayak debu. Terus digoni wong sakmene iki. Mesin pengen ditronton, mesin pengen mau. Nah terus Allah nak ngendikan itu sederhana. Jong polam kaya apa orang rusak kerajaan. Ku kok rusak? ibarat gedung kocor, sono semut itu pola. Iku nak pola teman teman nyepai malah gitu sing putung. <laughs> Mulane awak nang ngendikan cung gue iku taat yo ya manfaati aku, maksiat yo ya ora madharati aku. Ya sak uni-unimu. Makanya yang dibutuhkan tuh hanya ekor bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala Bayi natim Tapi kalau kamu imani pas-pasan kan, wah Islam rata gila orang Kamu aku urip. si Arko Islam rawe, urip. Sing uripku itu. itu, Zaman rong balik Islam ya wis wis urip. Kowe urip pem payu. Tapi nek Islam kan wis itu latih terus bisa. Makanya pangeran nak ngelatih kehidupan tuh. Misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu uh, apa? Uh, Wa'id antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Kowe kok raya percaya aku bisa ngelola kehidupan. Saya ini misalnya Janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Orang terus ra bernafas. Malah anak kota-kota anak ibu hamil seling renang. Iya. Orang keleleben anak ibu Beliau kandungan iki mbok eh. Renang. Padahal renang itu nganti mau karek sak bulu dok Berarti anaknya kan kelelebut. Karena anaknya ini jadi tenangnya. Makanya pikiran anak contoh kehidupan ini kuburan, saya itu kuburan pemula. Jadi kok tuh guys tahu mati ya gue kuburan ibu ini. Jadi pangeran ngeling no. Gua ansa akum saat terus itu sesuai antum ajin antum di dulu nih umahatikum. Kamu harus ingat. Artinya gini. Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa tidak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Kan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa takok gusti kulo nak jadi nabi dok terus rezeki kulo piye hasil nabi Musa kon bongkar watu watu sing mikir segoro apa nak jarane koyo tirem-tirem karang karang karang gak terus kae kan ono kewan koyo tirem koyo karang dibongkar kan terus ono hewan-hewan kecil maksudnya Ya yes, pokoknya ngono iku sing nempel. Nemplek kerah. Kerah iso ora rono, piong kono. Kakean siar Mas. Dadi barang sing gede-gede ra kerang. Kerang ku ning gone watu karang lagi Mas. Watu karange ning jero ono ijek ono ono cangkange. Ning nih iku yo kok di nih Terus kapan dia anak putu itu, uang dekne apa nih pikire iku yo watu kerang. Yo dadi anak putu. Jadi rezeki. Terus kerang sekeras itu yo dekne iku bisa, bisa tambah gede terus oleh gede nih piye wong dihimpit apa batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah bahkan nggak bisa jalan di tengah apa? pemenang Nah, Paman yang ngelola uripe menungso, sing iso gadekno mobil, gadekno macam-macam. Sing iso bodoni, so kampanye, so ngakali lah, so ada lagu mau macam-macam. Nah, tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Cara pangeran dukung nanti Fa'inahala ta'mal absor, walakin ta'mal bulu lati Hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa bah? gaduh Ini adalah urip wong suka mulio mbak mobil dibuka no yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah iman ngono iku orang ala bayi nanti mrobi. iman ngono iku orang ala bayi nanti Iman sing wis tenan ya, wa ma min dabatin fil ardi ila ala wa Terus tertanam. Tiga urip ya nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan bayang bayangno mati wis serap penting, suar neraka kula wis itu tak pikir. Penting itu neng donya nyekseni ya Allah, kok neng akhirat yo nyekseni kekuasaan. Lan dari nali Ali, soalane akhirat iman kurang tambah persis zaman neng dunia. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal mastat tu yakinan. Umpama masuk ben aku muka safa, tutup-tutup es dibuka iman kurang tambah. Kena apa ali Tidak rapor doa. Neng dunia donya pertunjukan kudroy pangeran kok nih akhirat tidak rapor doa pertunjukan kudroy pangeran. Lah ora kuwasa piye ya Matur? Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan neraka. Lho ngelola kehidupan swarga cek gampang, ono buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Mulane kaya nak ben kudre pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Ujek urip. Sararo tak dudono niku. Lah iman sing wis ngono iku wis kul ini ala bainatin. Dadi iman kudu sampai. Ku nak mati insyaallah aman. Iku jenenge iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jenenge sibhat Allah wa man ahsanu minal. Maka sedarane sibhat iku enter ya maksud. Dadi kok baju putih ini dicelup terus dadi warnane wis rubah kabeh dadi menyatu. Lah sibhat Allah ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Jadi seorang logika mana ya semua. Ku keren, apa? Keren. Ya nak mati posisi iman ngono Jadi gue wani sawi sumbut jalalan sumbut. Ku iman tak kok imar buka mikir sih. Bila perlu nyentak malaikat mah marbuka. Aku sih biasa ngaji dakwan rang marbuka malah aku tak koi. Jangan rata udah wah. Jadi Imam Malik, Imam Malik itu wali. Ono kancane ditakoki marbuka. Gak trimo deh, Mas. Iki sahur ibu uripe gue ning dunia mulang tauhid. Nak takok kira-kira. <laughs> guru kan tak takoki. Pemenang guru tafsir wah. Nah sing ngaji mungkin dah. sih tak takoki yang sing ngaji. Muridnya yang muridnya, nah guru nek sawah orang. Semulang sih Tak Takoki. Eleng-eleng. Jadi iman nganti kul ini ala bayyinatin. Ini dilatih Mas Abdul mulai mikir tadi. Wa id antum ajinnatum fi butuni ummahat. Zaman kita neng jadi janin wae Allah iso ngelola kehi. Padahal mbok mau ya mau misalnya mau renang. Ora keleleben kowe. Tapi Nah Allah gawe ngono iku ben kowe ngerti nek nah, Allah iso ngelola kehidupan zaman ke dadi mani iku sono zigot. Iku ya wis urip. Napa? Dikelola kayak gitu. Terus ning kono wis ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku wis ana organ tubuh. Terus gawene pangeran piye? Terus delala organ sing pesek ya kok jadi pesek. Gawe konsisten ngono kuwi ya ora gampang. <laughs> Ora irongem ngem ning gone cicok misalnya. Lha gawe iku ya ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in. Oke. Makanya Allah ngendikan apa ya tanazzalul amru gunna. Nah, kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi urip ku mau delok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwet iku gara-gara nafsu. Iman kepen mlebu swarga, ngaji kepen mlebu swarga. Kakek nafsu sehingga utekem iku mati akhirnya. Jadi orang kober dulu aku dari pangeran. Jadi sebenarnya ketemu pangeran, kenapa rep? nepo kok rep? belum busu warga, swarga mbakmu. Mesti kan? Tak yakin. Mesti pangeran tersinggung. Nah takoi pangeran itu dia gak ngono. Kenapa kok urip? Mirsani kekuasaan jenengan. Kenapa mati? Mohon wisata tenggurnya donya pun bar kantor wisata akhirat. Tapi dulu apa? Kekuasaan. Yang paling dasar yang neraka wong wong panas ngono itu urip. Siap Gusti. Tapi dulu tok. Lho tenan sampean lho. Wali-wali sampean kon mlaku-mlaku neraka lho. Roh to syafaate. Kon delok. Kon delok kekuasaane opo? Engko ya ketemu kanca-kancane sing neraka. Piye kon neraka piye cocok ngono iki. Terus arek kancane engko. Lah dhisik kancamu jam neraka, salam dhewe. Lho itu ana Qur'ane teng surat Safat Mas. Iku lho. Eh Yaqul ya qala eh, yaqulu a inna musaddiqin aidza mitna wa kunna turafa idaman aina madinun qala hal antum mutaliun fatala afarahu fi sawa'il jahim qala tawahi in kita laturdin walau la ni'matu rabbi la kuntum minal mukhdorin jadi sebenarnya ngomong soleh yang lebih swarga itu ben seru pengalamannya biar sempurna itu dicap laku-laku be pangeran roh tapi joko pleset loh pokoknya makanya ini kono fatola apa fatola dikasih satu jalur melihat Faro'ahu fi sawail jahim. Terus dia melihat temannya itu neng rokok paling jero. Qala tawuh in kita la turutin. Kue wajah dhisik to. Meh wae aku katutku ya ora sesat kue kue. Terus walau ni amatu rabbi lah kuntum minal muhdirin. Umpama aku selamat diselametno nikmati Allah, aku nasibku ya koyo kue. Lagi-lagi ngakoni rahmati Allah. Walau ni amatu rabbi lah kuntum minal muhdirin. Terus kancan itu afama nahnu bayitin. Kue lah sing darani rano kiamat, rano ono kehidupan lagi. Delok aku saiki urip apa mati? Aku mau mati pisan tok ini ya ila mau aku, aku mati pisan tok. Jadi mlete penting. Jadi ahli swarga nek ora orang ku rung marah. <laughs> Ngene mlete mu jontekno ning donya, paham? So ben cek dia mlete ning ndi? Akeh-akeh. Rasa dinggo. Rasa dinggo akeh-akeh, dinggo sithik wae. Mergo wong nek ora mlete cek dendam. <laughs> Iku pangeran. Jadi orang dendam ya pangeran sing jadi wong mukmin ki mantu nek mlebu suwargo nak sing zaman sholat jari ngeleti keramik, zaman sholat jari rantuk duwe kan dinyanyian. Iku soben ben fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal yang yamdurun hal tuqibal kufaru makan. Jadi dedame wes gentenan cung yo ya, kowe saiki guyu. Dadi dikekno teras balkon-balkon ning swarga. Terus kon guyu wae. <laughs> Dadi pangeran iku yo ya nyamro dendam maksudnya mereka kudu swarga tok, ora ngenyek sing apa? Ora ngenyek sing dhisik ngenyek kowe, paham to? Ya? Iya. Iku kan ora lego. Ora lego ya. ayo. Bene. Ora parah. Kayak mlebu swarga ya. Ya intinya ngono, jadi pangeran itu nuruti fitrah manusia. Jadi kalau misalnya misalnya mungkin doa ya, muka-muka ya orang. Misalnya tuh kok bojone elek dinyak kayak Mansur atau dinyak wong kok bojomu elek. Sumpah kok kan bojone ayu deh Jadi ayu di ora kok ngono ora lah. nganti ketemu sing apa? ngene Apa? Mungkin apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki Health Hal tuwibal kufaru makan. Jadi misalnya Donald Trump kok soben misalnya mati kafir, tau ngenyek wong Islam itu terbelah. Belakang. Kau muni pasti tidak balkon terus kon ngenyek Donald. Kok lega. Sugedi saiki. Oh. Agak ngono gak lega. Jadi pangeran makanya terus apa afama nahnu mau illa mautatunal ula. Dulu aku saiki kan gak mati blas, urip kowe nak. Cara aku bisa anut kowe latur din. Kalau lani amatu robi lah kuntum minal terus muni apa apa manahnu bimayitin. Dulu aku saiki mati ta orang gagah pura karuan. Udah dari bro, apa kabar? itu enggak. Bro ada perencanaan bro. Gagah bro, bro. Kita dari bro. Tumpulah. perlahan perlanan toh. Apa? Apa beda-beda kelas? Masa aku mau kayak gue ini? Banyak uangnya pak. Terus gunanya apa? di guru gue murid. Oh, coba ini benar ana ini. Apa ini Mas, jumlahe bodoh tapi aja ini beda. Kelase. Kelase kelas. Sing bojomu paling tepono arek sithik ini. Tetap gak mungkin guru mek murid bodoh. Gak mungkin ya. Ora mungkin, tak sopan. Ora sopan. <laughs> oh, jadi dendam itu ya penting. Tapi gue esok penting apa? Akhirat. Fal yawmal ladina amanu minal kufari hakun alal aro iki yang burun dal tubibal kufaru maka Ya apa enak iman kudu napa ala bayinati menurut. Ini mau kula suwun. Misalnya sampean percaya nak ismati tangi meneh mau. Aku dhisik tahu mani, mani ku ya muncrat-muncrat kaya ngono mimain Dafi pas mani ora ono mripat, ora ono ira mok nyatane iso dadi manusa ono mripat ono ira, malah dadi wong sapa lah ngalor ngidul. Paling aku hormati ya gitu. Kalau ketika saya hidup tidak bisa mengelola kehidupan saya yang mengelola hanya Allah, bedanya apa sakwise mati sing lola ya namung Allah Subhanahu wa taala sehingga terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin nah isi mana ngono iku ala bayyinatim sehingga is nyaman naik murid ya nyaman mati ya nyaman jadi wong ya kaya pulang ini murid di murid rajilah jelas ya nyaman di murid jelas yo ya nyaman dia muhibin bin rajilah ya nyaman jelas yo nyaman kabeh kersane Allah ya wis Pak usah basa-basi kurang menggawean. No tamu itu mangga mangga no barang wis ganggu di mangga no bar no Ya tapi yang jawab nabi kok hormat tamu ya hormat sadare. Tapi sing tamu ya kudu hormat gak wong dosa, no. Jadi rawon hormat tamu ya dosa sing gak wong yo ya dosa. Ya engko takon akhirat gajarannya agak di roh. Cocokan no Sing jelas mesti gajaran ngaji, ya, tak jamin. Mesti ganjaran itu rawon ora khas hadis wong suwan wong alim sahala wa ora ana sing ana man salah katorikon yaltami sufi Nah, ngaji be wong alim untuk ganjaran. Tapi nak sowan urung roh hadis ya. Mbok nak kowe roh ya ora roh. Nah aku ora roh. Mau marah kae be ora roh. <laughs> Karwan yakin yo ngaji Karwan. Yakin. Karwan yakin ya. al alim wal muta'alim syarikani fil khairi wal khairu fi sairin Nah, wong alim mbek sing ngaji padha-padha apik. Wal khairu fi sairin. Liyane ora ono api blas. Ono belase bar. Ya, ya maksudnya biasa wae rasa. Wae ngaji paling enak iku ngaji. Ngelem pangeran, ngelem hukume pangeran. Senajan to ora iso nglakon. Makanya tadi saya tuh gak pati cocok gitu. Imam Suyuti dalam hal ngendikan harus diamalkan. Tapi hanya pas kontak ini saja. Dalam beberapa ayat Imam Suyuti belok gak diamalkan Karena ilmu itu berdiri sendiri. Makanya kan Nabi ngendikan muru bil ma'ruf wa illam taf'alu wanhau anil mungkari wa in fa'altumuhu. Larang perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan. Karena ini konstitusi, kebaikan selalu kebaikan meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan meskipun kamu masih melakukan. melakukan. Karena ini konstitusi. Nah, kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan itu larangan berat etis apa? Etis. Orang pantas kejek medit kok ngomong wong lomo. Itu sifatnya etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Iya. Lah nak kowe aturane kudu sempurna ra maling. Maling kepengen tobat tapi bakatnya ora iso tobat. Biasanya ngomong ini Mas ngene. Cung bapak tok sing maling ya kowe aja Mas maling. Banyak enggak sekarang orang Indonesia sing bodoh, sing jahat akhirnya anak mondok. Bapak tok tok sing nakal kowe aja nakal. Lah nak kowe nyarat tok kudu iso wong iki ra oleh ngandani anake. Ya ta ora? Iya. Terus nah anak ono ra ono bocah ngapal Al-Qur'an. Karena syaratnya yang ngongkon anak apal Quran kudu apal sih. <laughs> Ya ta ora? Cung ngapal Quran, Bapak apal sih. Kacau gak? Ono ono. Jadi ono kontek. Jadi makanya tadi saya tafsirkan ketika Imam Syukri bilang kudu diamalo dalam konteks etika, no? Etika. Tapi secara konstitusi ilmu kebaikan tetap kebaikan meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Jadi wong kudu ngaji, mulane ngaji ben wong alim. Ben urutane ilmu itu jelas. Ngaji ra jelas asal usul fatwa ngomong. <laughs> Oh, cok ora karu-karuan. Jadi ilmu itu punya konstitusinya sen. Makanya Nabi kadang ngendikan mangkola lewat dakholal jannah. Kadang Nabi ngendikan sampai wa inzana wa saroko, karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah meskipun pelakunya tidak idi, tidak ya. Orang melakukan zina dan maling kan tidak ideal, tapi tetap saja sah menjadi ahli tauhid. Jelas ya? Iya. Karena konstitusi ilmu itu tidak harus idi, dia lah nak kabeh kudu iso nglakoni sik ya ora ono mondok tuntun. Kono mondok ning sarang ben iso maca Wahab Bapak riyen sing saged. Acu. Ya setuju ya paham ya. Alhamdulillah. Tuh pinter Mas. Gak tau paham paham. Semuanya nama guru ibu iba, dah bodoh itu, so ya sih kok enggak jadi, nggak. ya nanti malaikat sengitung dia gimana. Jadi nak kau mau paham, jujur, Jujur itu untuk kan, tapi nyusano guru itu tuh. <laughs> Ya, nak muni, paham? Nyana no guru. Tapi ono ono bodoh ini yang bener. Ya, ya sebuah hitung malaikat dewi lah sing itu. Enggak malaikat sing itu. Kira usah melo nopo. Wakat dap tumpi Ya pokoknya syarat iman bi ala bayinatim. Jadi iman itu sampai dengan argumentasi yang sangat jelas. Wakot kadzabtum eh wakat kadzabtum eh hale teman-teman gorono sira kabeh bi iklan barang hak. Gorono bi eh bi rabbi haisu asraktum bi rabbi iklan pangeran ingsun. Maknane ya pokoke sing barang hak. Haisu asraktum sing kalane nglakoni sirik sira kabeh. Ma inti ora ana iku tetep ana sanding ingsun mau apa tas tak jiluna ngesusoni sira kabeh bi ing mamnal adab sanging siksa kamu ketika nuntut saya mendatangkan siksa ya ora iso iku aku dhewe ora iso dari kanjeng Nabi. Inil hukmu illa illah Ketentuan nyiksa ora karek pangeran aja pepe aku nabi terus mbok tuntut. Nyatane mat sing musa iku ya tambah sugah, tambah makmur. Lah nak tiba ya, nak kowe bener sing musa iku ya langsung melarat dari pangeran dari kanjeng Nabi iku ora urusanku. Inil hukmu illa lillah. Mal hukmu ora ana keputusan dalil dari kawa khairi dalam kono-kono kabeh wa khairi dalil illa lillah. Yakusul haqq. Biar sebagian Quran apa? Yakdil hakko. Nah, tem kira kita yakusu. Gitu. Yakusu. nyerita anak sapa wa taala al qada al hak yang keputusan sing bener. Bahwa ta ta'awul khairul fasilin api-api dat sing ngekeki keputusan. Ayo hakim wa nah, atin aten yakdi ya mesti. Wae sampean apa? Ya kof. Ya kof sat tetep. Ya kliru tuh. Ya gunane apa ora padha. Mestine ngene Mas. Mestinya gue nak wa fi qiraatin ya yakdi utawa lila lila yakdi al haqqa terus wa fi qiraatin yakusu diwolak wale tuh tau ngaji siapa yo. Ya nak sing rada paham ya tak elingno utawa ibu-ibu paham ya pokoknya nak sing yakusu wa fi yakdi. Ya nak sing tulisan ini Quran yakdi wa fi yakusu. Paham? Sudah pinter Mas. Ya, paham ya? Ah, ya sing ngono dipikir-pikir dhewe blebrewoken ngono. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring akeh lo ana inti umpama sak temenan sanison mau perkara tas tak jiluna. Kang kesusu sira kabeh piklan malaku diyakini den putus sapa amur urusan be ini antaraning ingsun ben aku antaraning sira kabeh. Di an uaji lahu gambare araf yang tong sono ingsun adab laku mare sira kabeh. Wa astariha lan istirahat sapa ingsun. Dewe kanjeng Nabi, umpama aku deha adab dia ngelola bledek tak sambar bledek kafe. Ben aku iso istirahat sangka kue? Maksudnya sama Abu Jahal CS. Jadi kaji Nabi senajan kekasih pangeran yo ya terus dikai otoritas ngelola bledek, ngelola gempa, ngelola liku si Umpama tenan jadi Nabi aku dikai wilayah itu. oh tak kremes kabeh. Benang bar apa? Eh ben kulau anak inti mata stajilu nabi laku dial amru ini wa bainakum. Tak segerakan ono adab terus wa astari aku iso san. Ya tapi nabi kok kepengin santai iku terus nabi opo kan. Lani diuji di umat yang bulet-bulet napa? Lah iku tantangan. Lah saya gak rahmat umat bulet sithik durasi. Durasi. Yang kudune biasa wae napa? Biasa. Biasa wae. Pemenang kirim ora rasul Naro biasa wae. Nabi ngadepi wong kafir wae. Biasa santai berapa poh santai wae. Dan Nabi tetap radike otoritas ngelola bledek, gempa. Mau mau tenang dari Nabi, oh tak segera no penang tuntas. Kecilnya apa? lawan anna inti mata tastajilu nabi laku dial amru baini wa bainaku Di an uajjilahu lakum wa astari ha tapi walakinahu in tapi iku kafe kersane Allah tetap iku wilayah Allah jadi Nabi ra perlu jaluk proposal Gusti sing gedhe kula siksa sing seneng kula paringi sugih Yura ya ono ana ngene Nabi kok mah enak tok. mungkin sing mengaji Nabi ya umate pangeran. ini ya terserah pangeran ya mukol libel, kulo. Akhirnya sing diparingi tobat ya pirang kaya Khalid bin Walid wahsi, Sing asline seneng Nabi akhirnya elek ya kata kata salah bah. Mulane Nabi rasa gawe keputusan karena semuanya belum fi final. Yes biasa wae kelola sing aku karena orang kiai kok umatnya melencet kaget. Kaji Nabi kurang apaan? Salah baru songkok matul masjid, ini masjid, akhirnya mata muna fikon. Khalid sing tau mata ini uang akeh yang perang nopo ukut. Akhirnya nopo es sing rosok. Mengenai kandungan nopo ya mukalibal dulu, sabsud konfi ala Makanya Nabi gak dikasih otoritas apa? E, azab. Nopo mengeluarkan. Pernah ada Nabi dikasih itu Nabi Musa, mau orang detik Wih, gue serakar karu dunia rusak. <laughs> Mengani terus pengiran dicabut, wah repot. Tak cerita nih ya Nabi Musa, dia mau tiru. Gue niru lah, ya bakal mandi ya, gak apa-apa. Nabi Musa kan mau angkel be korun. Kode melarat, mati ya melarat parah. Rompong melete nerek rawan jenenge korun. Wes to ora apa-apaan sih. Jadi kuncinya gudang gue digawa piro? Latanu ubil osbati, boleh kuwa. Jadi sing nggo kunci, lawangnya sepiro, sing gue kunci wae. Kaboten. Kuncine ya itu sing gawe wong sepuluh apa mana lawangi Lah nek gede gedhe apa isine? Nah, kota yang kan cilik umpama <laughs> mono dhuwit iku. Lah kotak mono tidak mau sepiro. Walhasil melowe te pahpon. Fakoro ja'ala kaum fizi nanti. Sekolah lagi ladina dunia kaya tentunya ya dana mislama utia. Yang gerbang senang duit iku ya rodo sak nasab ambek. Oh. Mulai tenar kan jeneng. Singkat cerita itu nabi pangeran Nabi Musa itu mangkel. Mangkel ya Nabi Musa senane protes mbek pangeran. Tapi yang disayang nih, ya. Pangeran seneng aja. Kadung seneng wis Ya rasa tiru, dia kadung senengi pangeran. Gusti, jenengan niku aneh. Wong Musa-Musa ya aku jenengan paringi sugih ngene sing balane jenengan kere iki apa-apa. Cara kowe jadi nabi ya, kok Nabi Musa. Ini apa nih? Pokoknya habis sih pangeran ngendikan ini pangeran yo ya, es ngene sak tak kei kekuasaan ngentroseni bumi jadi ketuane bumi lah ini bumi sekian menit bumi telan korun Wah, akhirnya bumi mangkap nelan korun nah korun itu ya selanjutnya bakat elek tidak ada ya Musa ya Musa agisni Musa aku tolong aku tolong tetap Musa gak tenggelam lu ikut pangeran tapi kadung liru korun kadung ikut pangeran cek ngendikan ini Lau iya ya ya Musa istaghosa bila akhastu. Korun keliru nih, bisa kau jual tolong kue, mau jual tolong aku tahu Jadi pangeran sange ngampi eh mau korun kok muni ya Allah, jaluk tolong aku. Itu ya Rabbi ya Mola ya tak urungi. Lah ya kue jaluk itu. Aku gak koron. Mulane agama iki ben dikelola pangeran, ora usah dikelola kiai. Kiai iku kadang nyun sewu atine sik wanto wong trimo. Mantel mbek wong tetep main patok. Nah pangeran tetep yak balu tobatul abdi malam zuhur. Eh jajal kiai lho bek sayang lah bek santri. Kecewa pisan rata aku. Santri. Eh jajal toha pidato rambut sangon titen. Ya. Tapi pangeran ora tau mbok kai popo tetep ngurmat kowe. Ayo kowe tau ngekek pangeran apa? Nyangoni ora tau apa ora tau. Coba. Mun jare pangeran jagat Kok Sah dadi kowe oleh nemen. Lau iya ya istaghosa bil tu jare pangeran. Pomo njaluk tolong tak. Yuk tahu pisan, punya ibu pangeran serata tahu nyerah nona bapak bumi neng. Ya pokoknya manusia apa ya pertama nih Musa. Lah aku lah cara tiga ya iyo ngono mas. <laughs> Habis sih mesti tua. <laughs> Oh tak kon happy sih oh Oh tak happy sih. Terus jauh tolong aku lah. Gak. Jadi gue pangeran kayak apa? Korun saja di lau iya ya istighfar tapi lah aku setuju. Atau dia, kalau mau cakap itu nanti nangis. Kayak apa bila pangeran? Kanjeng Nabi kaya apa nyuwun sewu? Pernah maksudno tiang-tiang sing mengalahkan beliau di perang Uhud. Meh dipasudno, tapi Nabi tentu gak sampai meh. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzib. Akhirnya apa? Malah nyatanya ngasih tobat. Gak iso mat, aku nabok dekte ngono ora iso. Tetap iku wilayahku. Akhirnya malah diparingi tobat. Itu justru setelah mengalahkan Nabi di perang. Oh, ini terakhir tak wacana Tak ning apa, Mas? bajuri ya, ngono nang bukule ora roh gone awas sini sini wong masalah mau lo adus ya gak bendor kalau acara yang seremonial tuh seremonial ya jangan sampai nanti saya, semuanya yang ngaji saya ini nah ono wong kafir masuk Islam ketemu ning bis misalnya Gus Hafiz ketemu ning saat itu juga senajan toh pakai bahasa Indonesia cek bahasa Jawa cek promo Inggris ke Jogja yang ngotot ngapunten gusti pulau kafir monami niki menyet saya ini jenengan ini bosok promo inggil ya penting ya nonton kita kitab pulau ini juga cetakan wudhu kitab sawah. Kitab Haromen nomor kolong pulau. Ini jelas bab mandi wajib ya? atau iftisalat almas masnunat sampai sing wajib. Mau bab adus lah. Ya. Kemeriki wal iftisalat al masnunat tak usah mandi wajib. Mau melok bab ngesuk bab adus. Kalau baca nih nomor kolong pulau. Kan mau coba malah beli malah sakit Orang kok suudon. Suul yakin. <laughs> sudah ke apa? Lah motor lagi roh maksudnya ngerti. Kok ngakane golek ewe. Dari musa dapur aduh aduh lu piye. Aku mantel ono kiai ngaji cek golek halaman, mantel. Ora profesional jero. Salam hitam lah atau roh kok bareng ngaji. Golek halaman. aku mau sing profesional. Misalnya ngaji dek loro terprei. Nah kira-kira salam tablet pas loro prei yang belum bisa sakit. Fair, nopo? Fair. Loro aku loro-loro sih Karena kita pas untuk rahmat loro lah tom Jadi itu cara aku loh. Kan keluar uang alhamdulillah kula ngaji. lo bolak-balik mencuci nanti kalau loro nemen wae ngaji. Biasanya karena lo rapati ro dunia, baru kaya rapati ro dunia. Rodok rileks. Kali pulau seneng duit tuntas. Pulau waca. Gua mau coba orang-orang orang gue sing alim ya, ini mau tiri guyon mau. Gua nak tenanan yo ya, Tapi yakin cara rata relevan gue boleh ya kurang soro. Kira-kira. Golek itu sebagian macan ibu. Malah nerkep golek itu e domir waktu. Ini Bismillahirrahmanirrahim. bagus kafir ida aslamah Ya kata takrib itu sebaiknya kalau orang kafir masuk Islam, sebaiknya mandi. Itu dikritik sama bajuri karena artinya apa? Memberi jeda. Paham ya? Kalau wajah kritiknya Imam Bajuri. Tapi tentu yang dimaksud takrib ya ada seperti itu. Tapi ini mau cerita, cerita ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu la sabila ila takhiril islami ba'dahu. Setelah seseorang menyatakan Islam, nggak boleh Islam ditunda. Sudah meskipun demi untuk mandi bal sorrohu bitakfiri mangko lil kafiri ja'al yuslima idhab faktasil summa asli. bahkan banyak ulama yang mengatakan sang ustadz tadi menjadi kafir ketika mengatakan kepada orang kafir yang mau masuk Islam kamu mandi dulu baru Islam itu kiainya malah jadi tersangka nah, liridohu bibakoihi alal kufri tilkalah dota karena artinya anda membiarkan orang itu tetap kafir di masa mandi tadi Pemenang jagungan, sanging budi. Mau memiliki ini nopo. Sehat toh, ah, tambah. Lah kowe nak ora percaya kenapa hukum ini? Nah kalau ya setuju nganti ini kafir ya ora. Dosa gede lah. Imam Bajuri kalau urip tak protes. <laughs> Gampang e darani wong apa? Kafir. Kafir. Dene ra merangi ono kubu sebelah yo. Rane <laughs> nah, dene menamuni apa? Kafir. Kafir. Kowe muni dosa gede ra salah ngono. Aja muni apa? Kafir. Engko tak petuane. <laughs> Paham ya? Ya rasa kafir ya, Pak. Salah. Dosa gede itu ya. Apa nih dosa gede? Dosa ya? gede kan sudah biasa maksudnya. Sudah biasa kodok subur masa samra subur masa mau kodok subur atau kok. Makanya gini ya, ilmu itu harus bayina tadi. Kalau kamu nggak percaya itu asumsi tadi loh, kayak Mansur. Asumsi yang fisik, apa? Fisik. Misalnya gini tadi, tadi kan tak contohkan tuh orang serbanan. Nih. Misalnya ono wong rong adus ya bledah rong adus, sono kecelakaan keratan Berhubung rasa radiasi ideal tak adus sik. Nah beratus resik lagi tak tulungi. Kira-kira wong ini pun bener tau orang. Kalau sekedar kecelakaan fisik saja tidak usah nunggu mandi, apalagi ini kecelakaan akibat, Maka saat itu juga harus diselam. Selamat. Cuma nyun saya kelirune baju ini kok nganti kafir. Ini ramen nangis kubur kok. Cara kula itu ya, salah. <laughs> Salah. Mosok kiai darane kok. kafir. <laughs> Tapi jelas ngono ya ana kafir itu kenalan loh. Kalau ya. <laughs> wong kafir, Gus, Tapi kula badhe masuk Islam. Nggih ya pun, jenengan basa napa Jawa? Ya Jawa. Nggih, pangeran namung Allah, nggih pangeran namung Allah. Paling gak misalnya rumi song lafat Mas, mending nggih. Eh, kan sik ikrar apa? Nggih, ikrar. Yo tak gak ada Tuhan selain Allah. Nggih. Kaji Nabi Muhammad SAW, nggih. Iku saya urutannya menurut saya. Berarti iku wes ikrar. Langgung resmi nol lagi dilatih. Jadah. Jawa ya Mas apa? Kan Islam Nusantara Jawa ya, Jawa. <laughs> Mergo ora latih bahasa Arab. Latihan itu gus rusak saja. Lu kan akhirnya sahadatnya tertunda latihan bahasa Arab. Tertunda mandi gak boleh juga tertunda latihan. Ya setuju. setuju. Ya? Lah nanti kok soal seremonial nggak apa-apa, kapan-kapan di masjid, di sote nggak masalah. Nukono tuh hati ya, alhamdulillah dia ada nabi ada, gua lagi. Itu tapi itu ngomong oh, ma ya wah barik wah tahun ini Itu serap penting acara-acara ini. Kan. Yang penting selesai, wah. Selesai. Kalau wajar. Tapi masing takfir takbir harus dijerok-jerok. Mereka dene bi liridau ya alal kufri muktil kalah Padahal kayak apa lah itu kan waktu yang sangat singkat. singkat. Nah bayangan saya, saya kalau ngaji di mana-mana bilang, bayangkan kalau pas mandi terus mati. Kepleset. Kepleset. Kan dia matinya masih status kamu. Ya. Dan itu salahnya Pak Kiai tadi karena belum men kan. Coba kalau sudah dijahadatkan, matinya akan keren. Iya. Mata alal Ngaco tanpa sholat. Nah, ya, makanya ini penting. Ngaji seperti ini tuh penting. Cara Tengah nomor Gak ada istilah. Mau ngaji itu rilek Ngaji tenang aja mesti paham, rilek jarang ya mesti. Jadi logika logikanya pakai itu jelas. Karena tadi andekan tadi kepleset mati kan bahaya tuh ya mas. Pemennya pas ngeteh, ngetehin mau saking pundi. Berat sudah. Jebule sewekan. Mana cara gula ikrar sih Mas, tenaja mau dibalas sih kak. Tapi nanti terus prosedur iman dulu, setelah itu Islam. Karena kalau syaratnya Islam kan memang kalimat itu ditentukan sama syariat, yaitu memang dua kalimat itu. Tapi kalau iman kan enggak Mas, itu tasdek, iya. ikrar atau ya? paham ya? Iya. Jadi nanti enggak apa-apa ya, dilatih dulu, iman dulu. Yo, selesai ini tiada Tuhan selain Allah. Iya, Mbak Muhammad Rasulullah ya kan ya, itu imannya benar kan iman kan bicara tut tasdeh tapi kan prosedur Islam anutku bisa ada dan kita latih bahasa Indonesia saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah buat diwaca Allah buat Allah wong jenenge dima namun Allah ya coba bener no maknanya ya Allah kan itu salah tilat orang salah hati ya jadi jelas ya tapi kalau nggak sependapat dengan sini istilah kafir kiai tadi di Makanya penting ngaji ke umur tetap penting karena tadi ulama tertentu kadang pakai istilah standar dulu padahal sekarang sudah enggak. Ya salah gitu saja lah masa wes no malah dihukum apa gimana ah, Kan ya gitu. salah.